jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sudah berada di bulan Muharram dan bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan yaitu untuk menumpahkan darah. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, dimuliakan dan diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Di bulan Muharram ini yang disebut hari Ashura, yaitu hari ke-10 daripada bulan Muharram, itu merupakan hari yang luar biasa Pertama, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut terjadi puncak pertempuran antara para nabi dengan para musuhnya. Seperti pertempuran antara Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Yang kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun di tengah lautan dan pertempuran yaitu antara Nabi Ibrahim dan Namrud di mana Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Namrud dan seterusnya dan seterusnya. Intinya bahwa tanggal 10 Muharram itu merupakan hari pertempuran antara yang hak dengan yang batil di sepanjang sejarah daripada para nabi yang mulia alaihimissalam. Dan ternyata pada tanggal 10 Muharram itu juga 61 tahun saudara setelah hijrahnya nabi atau 50 tahun setelah wafatnya nabi tercinta sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi satu pertempuran dahsyat antara hak dan batin. Terjadi pertempuran yang luar biasa karena ada sekelompok anak manusia dengan jumlah tidak seberapa tapi berani untuk melawan beribu-ribu pasukan hanya untuk menegakkan keadilan. Peristiwa tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah peristiwa di mana keluarga Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Sayyidina Al-Husain ibnu Sayyidina Ali ibn Abi Talib di dalam menentang kedoliman penguasa yang berakhir cukup tragis di mana terjadi pembantaian terhadap keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun peristiwa tersebut sudah terjadi berabad-abad yang lalu, tapi tetap menjadi catatan yang luar biasa dalam sejarah umat Islam. Semua ulama sepakat bahwa Al-Husain di pihak yang benar. Al-Husain memperjuangkan yang hak tapi masih ada saja segelintir orang yang berupaya memutarbalikkan fakta, mereka yasa argumentasi untuk menyudutkan dan menyalahkan Al-Husain dan keluarga kerabat serta sahabatnya yang dibantai di padang Karbala. Bahkan dengan tanpa punya malu Sampai zaman ini masih ada kelompok-kelompok tertentu yang dengan tanpa punya rasa malu membanggakan orang-orang yang terlibat di dalam pembantaian keluarga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka putar balikan fakta, putar balikan dalil, mereka paksa-paksakan yaitu penafsiran maupun pentakwilan sejumlah nas dalam rangka untuk meloloskan mereka daripada tanggung jawab. Nah, karena itulah saya memandang perlu pada hari ini kita untuk mengkaji kembali peristiwa tersebut dengan merunut daripada sejarahnya secara tertib dan juga sekaligus menggali satu persatu apa yang ada di belakang itu semua. Supaya ke depan tidak ada lagi di antara kita yang salah paham karenanya. Insya Allah. Karena itu kepada seluruh hadirin dan hadirat yang hadir di majelis markas syariah ini maupun yang mendengarkan melalui radio Rasil maupun melalui radio yaitu streaming Front Pembela Islam baik di dalam maupun di luar negeri untuk bisa mengikuti dengan seksama daripada pelajaran dan kajian kita hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan wawasan yang luas, ilmu yang manfaat serta meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan membahas Bagaimana tragedi Karbala dalam perspektif ahlus sunnah wal jamaah. Sengaja saya tekankan ahlus sunnah wal jamaah. Sebab sekarang ini ada kelompok-kelompok yang kalau kita bicara sedikit tentang ahlul bait langsung dituduh syiah. Yang kalau kita bicara sedikit tentang Sayyidina Hussein langsung dituduh syiah. Dan kalau kita bicara tentang tragedi Ashura, langsung dituduh Syiah, saudara. Jadi ini satu pembodohan. Dan ini satu penyesatan. Syiah dengan cintanya kepada Ahlul Bait itu urusan mereka. Tapi peristiwa Karbala bukan hanya milik orang Syiah. Peristiwa Karbala adalah milik umat Islam. Bahkan menunjukkan ahlus sunnah wal jamaah mestinya lebih prihatin, lebih peduli, lebih mau tahu tentang peristiwa pembantaian tersebut karena ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok yang selalu selalu mengumandangkan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pandangan seperti itu harus ditepis, sudah. Jadi jangan sedikit-sedikit bicara tentang Ahlul Bait dituduh Syiah. Bicara Sayyidina Ali Syiah. Bicara Siti Fatimah Syiah. Tidak betul. Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Mereka ini ada di atas semua golongan daripada umat Islam. Mereka ini semua adalah rujukan baik bagi Sunni maupun Syiah, sudah. Nah, jadi jangan mengkerdilkan peran Ahlul Bait jangan memarginalkan daripada kontribusi besar mereka di dalam membangun umat daripada nabi mereka dan nabi kita semua Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hari ini kita mau tunjukkan bahwa Karbala juga milik kita umat Islam. Milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asyura juga milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Husain dan mereka yang berjuang, berkorban di padang Karbala, itu semua adalah milik ahlus sunnah wal jamaah, bahkan milik seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena begitu banyaknya tuduhan-tuduhan seperti tadi, maaf, sampai-sampai banyak ulama ahlus sunnah sungkan, takut-takut, ragu-ragu kalau membicara tentang Karbala. Itu tadi, takut tidur-tidur si A, khawatir dituduh syiah, saudara. Nah ini nggak mesti terjadi. Kita mesti ingat apa yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika beliau dituduh sebagai seorang rofidi, seorang syiah garis keras, gara-gara beliau sering menunjukkan rasa cintanya kepada ahlul bait Nabi, baik dalam tulisannya, dalam syairnya, dalam sikap hidupnya. Lalu apa yang beliau katakan, saudara? Tegas beliau katakan dalam syairnya, "Lau kana rafdan hubbu ali Muhammadin, falyashhad taqalani annani rafidhi." Andai kata cinta kepada keluarga Muhammad itu disebut sebagai Syiah yang keras, saudara, Syiah rafidhi Syiah yang berlebihan. Apa kata Imam Syafi'i? Falyas hadis sakalani. Saksikanlah, hei jin dan manusia, aku adalah Rafidi. Jadi Imam Syafi'i nggak peduli dituduh Syiah, dituduh Rafidi, mau dituduh sesat, mau dituduh kafir, nggak ada urusan. Karena cinta kepada keluarga Nabi adalah kewajiban. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu hanya orang-orang yang fikulubihim marat hanya mereka-mereka yang di hatinya ada penyakit yang selalu ingin berupaya menjauhkan umat Nabi dari keluarga nabinya, saudara. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi ahlu sunnah wal jamaah yang selalu berani untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tidak pernah ragu untuk menyampaikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, cinta kita kepada seluruh keluarga dan kerabat Nabi dan juga cinta kita kepada para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan ulama-ulama salaf kita yang solehin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ibarullah. Hari ini kita perhatikan sama-sama saya punya sejumlah catatan. Sengaja saya gunakan layar supaya bagi mereka yang mau mencatat baik itu tahun, nama atau apa saja yang perlu untuk diingat eh, dengan mudah mereka bisa mencatatnya. Saudara, mari kita perhatikan judul yang kita berikan hari ini adalah Ashura. Yaitu yang berkaitan dengan tragedi Karbala. Di mana tragedi Karbala ini merupakan pembantaian terhadap keluarga Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita bicara tentang bagaimana peristiwa itu terjadi, kita harus merunut dulu sejarah dan akar persoalannya supaya kita semua nanti tahu apa, kenapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi serta iktibar macam mana yang perlu kita ambil dari tragedi ini, saudara. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita kenal istilah khilafah Rashidah. Istilah khilafah Rashidah ini, saudara, adalah satu kekhilafahan yang baik, yang bagus, yang lurus, yang ada dalam lindungan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan wal Bazar wal baihaqi dan disahihkan oleh Ibn Hibban di mana Nabi pernah menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Safina bahwa beliau bersabda al khilafatu min ba'di 30 sanah wa ba'da dhalik sayakunu mulkun adu jadi kata nabi alaihi salatu wassalam kekhilafahan setelah aku akan berlangsung selama 30 tahun wa ba'da dhalik setelah 30 tahun saya kuno mulkun adud akan datang kerajaan yang menggigit. Jadi setelah 30 tahun bukan khilafah lagi yang ada, tapi yang ada adalah kerajaan berdasarkan nas Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al Imamul Bayhaki mengatakan hadhi mukjizatun min mukjizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu mukjizat Nabi di mana Nabi memberitakan tentang suatu kejadian di masa yang akan datang. Udah gitu lengkap dengan batasan masa waktunya, saudara. Dan ternyata kejadiannya seperti yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian saudara, mari kita lihat buka lembaran sejarah bahwa Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini berdasarkan sumber yang sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Sayyidina Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma tanazul Tanazul itu mengundurkan diri atau turun daripada jabatan khalifah, kemudian menyerahkan jabatan itu kepada Muawiyah. Itu terjadi juga pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Jadi kalau kita hitung Nabi wafat tahun 11. Sayyidina Hasan turun dari jabatan tahun 41. sama-sama di bulan Rabiul Awal. Berapa tahun saudara? 30 tahun. Perkis yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ballagha da'wah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqo jihad. Bahkan saudara Ada lagi hadis yang lain bicara tentang istilah khilafah rasyidah. Bahwa Nabi pernah mengatakan, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasidin al-mahdiyin. Jadi, wajib atas kamu sekalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa rasidin. Nah kalau tadi Nabi mengatakan masa waktu kekhilafahan setelah, setelah beliau 30 tahun, kekhilafahan yang mana? Ini kekhilafahan yang Rashidah yang dipimpin oleh Al-Khulafaur Rasyidin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi wa Abu Daud wa Ibn Majah wa Ahmad wa Hassanahu Abu Nuaim dan dihasankan hadis ini oleh Abu Nuaim Al-Asfahani rahimahullahu taala. Yang tidak kalah menariknya saudara Asy-Syaikh Ibn Hajar al haitami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah begitu juga beberapa kitab lainnya merincikan lamanya kekhilafahan masing-masing khulafah. Pertama, yaitu kekhilafahan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Al-Hasan. Di mana kekhilafahan Abu Bakar berlangsung dua tahun, tiga bulan, sepuluh hari. Kekhilafahan Umar berlangsung sepuluh tahun, enam bulan, lima hari Kekhilafahan Utsman berlangsung 12 tahun kurang 12 hari. Kemudian kekhilafahan Ali berlangsung 4 tahun 8 bulan. Kekhilafahan Al-Hasan berlangsung kurang lebih 7 bulan. Ada mengatakan 6 bulan sekian hari, saudara. Lalu kalau kita jumlahkan seluruhnya, total masa khilafah Rasidah adalah 30 tahun, 3 hari. Ini kalau 3 hari ini kita potong dengan maksa musyawarahnya majelis suro yang dibentuk oleh Sayyidina Umar saat pemilihan antara Ali dan Utsman di mana mereka tiga hari tiga malam bermusyawarah untuk yaitu menentukan khalifah. Setelah itu baru Utsman terpilih sebagai khalifah. Jadi kalau kita lihat bahwa kekhilafahan Sayyidina Abu Bakr Siddiq wa Sayyidina Umar Ibn Khattab wa Sayyidina Uthman Ibn Affan wa Sayyidina Ali Ibn Abi Talib wa Sayyidina Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhum mereka yaitu kekhilafahannya semua berlangsung selama 30 tahun pergis sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa ini perlu saya tekankan? Karena banyak orang mengatakan khulafa Rasidin cuma empat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka lupa dengan yang satu, saudara. Itu Sayyidina Hasan ibn Ali yang naik sebagai khilafah dengan jalan yang sah. Beliau tidak kudeta. Beliau tidak memaksa orang untuk membaiat. Oh, ada yang mengatakan Sayyidina Hasan gak usah dihitung. Karena masanya terlalu sebentar, tidak sampai satu tahun. Eh, saudara, orang jadi khalifah walaupun sehari tetap khalifah. Enggak boleh diabaikan begitu aja. Apalagi Sayyidina Hasan melakukan hal yang luar biasa. Sebagaimana pernah dikabarkan oleh Nabi, mengislahkan kaum muslimin yang bertempur menumpahkan darah ketika itu, saudara. Jadi kalau ada yang bilang Sayyidina Hasan nggak usah disebut karena kurang dari satu tahun. Jawabnya, yang namanya khalifah, walaupun satu hari tetap khalifah. Oh, kalau ada mengatakan Sayyidina Hasan, selama waktu yang singkat nggak melakukan hal yang besar. Tunggu dulu, saudara. Amul Wehda, tahun persatuan, di mana beliau menyatukan antara pendukung Muawiyah dan pendukung ayahnya Ali ibn Abi Thalib itu merupakan peristiwa besar dalam sejarah umat Islam, saudara. Jadi jangan coba-coba meremehkan jasa Al Hasan. Karena itu tidak patut untuk kita menyingkirkan Sayyidina Hasan daripada kehilafahan Rosidah. Padahal itu yang sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bicara siapa Pak Rasidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wal Hasan radhiyallahu taala anhum berdasarkan nas dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah Inilah keyakinan yang selama ini diyakini, disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada yang coba-coba mengatakan selain ini, saudara, ah, mereka tidak termasuk kaum sunniyin. Nah, jadi barang siapa yang nggak ngakui Sayyidina Hasan sebagai khalifah, dia bukan ahlus sunnah, saudara. Dari mana dia datangnya ahlus sunnah? Nah, dia mesti, mesti lihat dulu. Yaitu daripada usul madhab ahlus sunnah wal jamaah sudah tersistem dengan rapi, teratur dengan rapi. Inilah salah satu di antaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berikutnya kita bicara sedikit karena ini pintu masuk. Setelah itu akan terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa sampai pada puncaknya peristiwa tragis di Padang Karbala, saudara. Tentang tanazul Khalifah Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Tentang tanasulnya Sayyidina Hasan, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebetulnya itu sudah merupakan bagian dari mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda di suatu ketika Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, kepada cucunya yang masih kecil ketika itu saudara baru lahir di dunia ini saudara beliau mengatakan inna bni hada sayyidun putraku ini adalah seorang sayyid la'alallaha an yusliha bihi baina fi'atan azimatan minal muslimin Allah akan mengislahkan akan mengislahkan memperbaiki hubungan dengan putraku ini, dengan cucuku ini, antara dua kelompok besar dari kalangan umat Islam, saudara. Nah, justru sekedar saya ingin garis bawahi, hadis ini dijadikan dalil oleh ahlus sunnah wal jamaah, terlepas dari kontroversial sikap Muawiyah dan kelompoknya, maka para ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan mereka dengan alasan karena di sini disebut fiatin azimatin minal muslimi. Ini yang ada di kalangan ahlus sunnah terlepas daripada kontroversial Muawiyah bukan itu pembahasan kita hari ini uh, tapi yang jelas bahwa tanazul Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib tidak lain dan tidak bukan merupakan bagian berita nubuah yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari, Al Imam Al Tirmidzi, Al Imam Al Nasa'i wa Abu Dawud, wa Ahmad wa Abu Nu'aim radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Selanjutnya saudara ada apa dengan perdamaian Sayyidina Hasan dengan Muawiyah? Oh, di sana ada syarat Saya tidak ingin bicara semua syarat, tapi ada satu syarat yang menarik. Yang Sayyidina Hasan siap untuk turun dari jabatan khalifah. Menurut Ibn Kathir, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya, salah satu syaratnya adalah setelah Muawiyah, setelah Muawiyah, maka Al-Hasan yang berhak menjadi khalifah. Jadi Al-Hasan turun, silakan Muawiyah jadi khalifah, tapi jika di suatu saat nanti Muawiyah tidak lagi menjadi khalifah karena sesuatu hal, mengundurkan diri atau berhenti atau meninggal dunia, maka Al-Hasan yang berhak menjadi khalifah. Tapi Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah menyebutkan bahwa syaratnya adalah setelah Muawiyah wafat tidak jadi khalifah, maka kekhilafahan harus diserahkan kepada suro antara kaum muslimin. Dimusyawarahkan. Nah, bagaimana ada dua riwayat semacam ini? Maka para ulama, ulama ahlus sunnah al-mutaakhirin mengatakan bahwa sebetulnya syarat-syarat dua ini sah. Tidak kontradiktif satu sama lainnya. Di mana digabungkan. Setelah Muawiyah, jika setelah Muawiyah berhenti jadi khalifah suatu saat nanti karena suatu halangan, maka jika Al Hasan masih hidup, ada Al Hasan yang menjadi berhak untuk menjadi khalifah. Tapi jika Al Hasan tidak ada, seperti Al Hasan meninggal lebih dulu daripada Muawiyah, maka diserahkan kepada suro kaum muslimin. Jadi Anda mesti lihat inilah salah satu syarat penting dalam perjanjian tersebut, saudara. Lalu apakah semua pengikut Al-Hasan setuju dengan perjanjian ini? Jawabnya tidak. Bahkan orang yang paling keras menentang perjanjian tersebut adalah saudara kandungnya yaitu Sayyidina Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Al Husain menolak menolak keras perdamaian tersebut dan menolak keras daripada kekhilafahan Muawiyah. Kenapa Sayyidina Husain menolak? Apakah menolak karena hawa nafsu sebagaimana difitnahkan oleh sekelompok orang? Apakah menolak karena Al-Husain itu ambisi eh, dengan kekuasaan dan kekhilafahan sebagaimana dituduhkan orang-orang yang fi bikin marad? Nah, karena itu saudara kita perlu tahu Kenapa Sayyidina Husain itu menolak? Al-Husain menolak Muawiyah karena beberapa alasan. Saya di sini tidak akan bahas semua alasan, tapi paling tidak ada tiga alasan penting yang mesti diketahui oleh kita, saudara. Yang pertama, Al-Husain melihat keabsahan kekhilafahan Al-Hasan. Bahwa Sayyidina Hasan itu khalifah yang sah. Dipilih oleh umat Islam. Tanpa paksaan Bukan ditunjuk oleh Sayyidina Ali. Bukan mewarisi. Nah ini ini ini supaya kita tahu yang ada dalam pandangan ahlus sunnah wal jamaah saat mereka memaparkan apa alasan Al Husain menolak Muawiyah? Al Husain melihat khalifah yang sah yaitu Al Hasan tidak patut untuk memberikan kekuasaannya kepada seorang yang di mata Al Husain adalah pemberontak jadi Sayyidina Husain sulit untuk bisa menerima, saudara, kok khalifah yang sah harus menyerahkan kekuasaan kepada seorang yang melakukan pemberontakan terhadap khalifah sebelumnya. Jadi, tanpa harus kita memperdebatkan alasan ini benar atau alasan ini tidak benar. Tapi yang penting kita mesti tahu bahwa Al-Husain menolak Muawiyah punya alasan yang argumentatif bukan karena hawa nafsu saudara. Yang kedua, itu tadi karena Muawiyah dalam pandangan Al-Husain adalah sebagai imam pemberontak. Lepas daripada perdebatan soal apakah itu ijtihad Muawiyah, eh, kemudian eh, Yusuf wa dan seterusnya, itu perdebatan yang panjang. Tapi saya hanya ingin mengutarakan inilah alasan Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib di dalam menolak Muawiyah sebagai khalifah. Yang ketiga, ada satu syarat diajukan oleh Al-Hasan. Kita bisa lihat dalam Tarikh Tobari, kita bisa buka dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah di Ibn Kathir, kita bisa buka dalam kitab Al-Kamil di Ibn Athir, saudara. Ada satu syarat diajukan oleh Al-Hasan dan itu ditolak oleh Muawiyah. Al-Hasan tahu betul. Muawiyah itu membudayakan caci maki terhadap Ali. Di negeri Syam, di tempat di mana dia berkuasa. Nah karenanya Al-Hasan mengajukan salah satu syarat. Aku turun, kau jadi khalifah, tapi stop caci maki terhadap Ali ibn Abi Thalib. Dan ini ditolak oleh Muawiyah. Akhirnya dalam perundingan tersebut, Al Hasan meminta baik. Kalau Katolak ini saking luar biasanya jiwa Al Hasan, saudara. Hanya untuk melihat persatuan umat, hanya ingin wifdatul muslimin, supaya jangan lagi terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin. Akhirnya Al Hasan mengalah, apa kata Al Hasan baik. Kalau begitu, jangan kau caci ayahku di hadapan keluarganya. salah dan salah itu disetujui oleh Muawiyah saudara. Jadi Al Husain melihat walaupun syarat barusan sudah disetujui oleh Muawiyah, Al Husain melihat ini nggak bisa. Caci maki kepada Ali tetap tidak bisa dibenarkan. Harus disetop. Jadi dalam pandangan Al Husain, pembudayaan caci maki Ali yang dilakukan oleh Muawiyah di negeri Syam itu merupakan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas, tidak patut dan beliau menolak Muawiyah sebagai khalifah karena beliau khawatir kalau belum jadi khalifah saja sudah memudayakan caci maki, bagaimana kalau nanti menjadi khalifah? Tidak ada jaminan. Nah inilah alasan Al-Husain menolak Muawiyah. Al-Husain sampaikan ini kepada Al-Hasan. Bukan tidak disampaikan. Al-Husain menyampaikan kepada Al-Hasan protesnya ini. Tapi apa jawab Al-Hasan? Uskut ya akhi, Fa inni ahlamu minka. Skut. Diam. Aku abangmu, aku lebih tahu dari engkau. Dan luar biasa. Walaupun Al-Husain menolak perjanjian tersebut, tapi beliau adalah orang yang sam'an wa ta'ah kepada kakaknya yang dalam pandangannya adalah khalifah yang sah. Karena kakaknya yang suruh diam, beliau diam. Karena kakaknya yang suruh beliau sudah jangan lagi bicara panjang lebar soal ini. Cukup. Beliau cukupkan, saudara. Subhanallah. Nah inilah yang perlu kita lihat. Bagaimana Al-Husain begitu menghormati perdamaian yang dibuat oleh Al-Hasan. Dan tolong dicatat, selama 20 tahun Muawiyah berkuasa menggantikan Al-Hasan tidak sekalipun Al Hussein mengangkat senjata untuk berontak, saudara. Subhanallah. Enggak ada. 20 tahun. 20 tahun Muawiyah berkuasa. Walaupun dia tidak mengakui kekhilafahan Muawiyah. Walaupun dia tidak setuju Muawiyah sebagai khalifah. Tapi selama 20 tahun, Hussein menjadi warga yang baik. Hussein tidak pernah melakukan pemberontakan. Al-Hussein tidak pernah mengangkat senjata. Ini harus dicatat oleh sejarah. Kalau Al-Husain itu serakah menginginkan khilafah, mestinya kalau setelah kematian Al-Hasan atau sebelumnya dia bisa menghimpun segala kekuatan untuk melakukan pemberontakan. Ternyata tidak dan tidak dilakukan oleh Al-Husain. Sehingga Muawiyah bisa memimpin eh, dan bisa mengelola negara sebagaimana mestinya, saudara. Nah, karena itu di sini Saya ingin ingatkan bahawa keabsahan kekhilafahan Hasan karena Al-Hasan dibaiat sebagai khalifah oleh kaum muslimin setia kepada khalifah sah sebelumnya. Lalu kenapa Al-Husin melihat Muawiyah sebagai imam pemberontak bukan tanpa dalil, bukan dengan emosi, tapi berdasarkan hadis Nabi tentang Ammar ibn Yasir. Di mana Nabi pernah mengatakan kepada sahabat yang bernama Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu wa an walidayhi Di mana Nabi mengatakan, Ya Ammar, sataktulukal fi'atul badiyah. Hei Ammar, hei Ammar, nanti engkau akan dibunuh. Oleh siapa? Al-Fi'atul ya, Oleh kelompok pemberontak. Kelompok pembangkang. Ini hadis, hadis sahih. Bahkan ini hadis mutawatir di kalangan sahabat sudah. Nah di kemudian hari, Ketika terjadi pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, saudara, Ammar berada di pihak Ali. Dan kemudian akhirnya Ammar terbunuh oleh pasukan Muawiyah. Begitu Ammar terbunuh, seseorang menyampaikan kepada Muawiyah, Ya Muawiyah, kita ini kelompok pemberontak. Kita ini fiatun bagia. Sebab Nabi mengatakan yang membunuh Ammar itu adalah fi'abagi, adalah pemberontak. Apa jawab daripada Muawiyah, saudara? Beliau menjawab, yang membunuh, yang mengirimnya. Ini fakta dalam sejarah. Ahlus sunnah semua mengakui, saudara. Terlepas daripada perdebatan apakah itu ikhtihad dengan keilmuannya atau sekedar ingin lari dari tanggung jawab sia sia itu soal perdebatan lain saudara. Nah kemudian jawaban Muawiyah ini disampaikan ke Ali. Ya Ali kata Muawiyah, yang membunuh Ammar itu yang ngirim. Berarti kau yang bunuh dia. Berarti kau yang si Abagiyah. Berarti kau yang pemberontak. Ali jawab menjawab santai, tenang dengan ilmu saudara. Apa kata Sayyidina Ali bin, bin Abi Thalib? Kalau memang Ammar itu yang membunuh, yang mengirimnya, maka yang membunuh Hamzah adalah Rasulullah. Karena Rasulullah yang ngirim Hamzah ke medan tempur. Enggak sampai di situ Sayyidina Ali mengatakan. Berarti yang membunuh syuhada Uhud, yang membunuh syuhada Badar, semuanya adalah Nabi kalian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini luar biasa saudara. Ini jawaban menunjukkan kecerdasannya. Alhamdulillah. Nah baik saudara. Nah kemudian soal pembudayaan kaki maki tadi Saudara, Muawiyah menolak syarat tidak mencaci Ali. Nah, karena memang menolak, makanya Al-Husain menolak perdamaian tersebut. Al-Husain menganggap perdamaian itu bisa merugikan umat Islam. Tapi, Sayyidina Hasan punya pandangan lain. Sayyidina Hasan juga seorang yang cerdas, seorang yang arif, seorang yang bijak. Apalagi Sayyidina Hasan sendiri merasakan eh, bagaimana orang-orang di sekitarnya yang mengkhianatinya, saudara mengelulukan Al-Hasan, siap berperang di samping Al-Hasan. Tapi ternyata akhirnya mereka juga yang menusuk daripada kaki Al-Hasan, saudara. Hendak membunuh beliau. Jadi saat itu memang kondisi luar biasa. Eh, kita tidak tidak memperdebatkan di sini Al-Hasan atau Al-Husain yang benar. Masing-masing benar pada posisinya, saudara. Radiyallahu anhuma wa an Ma Amin ya Robbal alamin. Nah baik. Kesimpulannya, Al-Husain tidak percaya terhadap Muawiyah. Muawiyah, sahabat, Al-Husain, sahabat. Ini pertikaian yang terjadi di antara sahabat. Bukan ingin kita mengorek-ngorek apa yang ada di balik itu semua. Tapi tujuan kita adalah kita ingin tahu kita ingin tahu sebetulnya apa dan bagaimana yang terjadi di balik tragedi Karbala supaya kita tidak salah paham. kenapa Al Husain tidak percaya terhadap Muawiyah? Itu tadi alasan-alasannya. Dan akhirnya yang terjadi dalam sejarah ternyata ketidakpercayaan Al Husain terhadap Muawiyah terbukti di kemudian hari, saudara. Nah, mana bukti-buktinya? Pembunuhan terhadap sahabat Nabi yang dilakukan oleh Muawiyah. Kemudian pengangkatan putra mahkota. Muawiyah mengangkat putranya sebagai penggantinya untuk menjadi khalifah. Di mana Muawiyah memberikan wasiat untuk Yazid. Nah, saudara pembunuhan para sahabat Nabi ini diceritakan dalam tarikh Tobari, sejarah-sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bagaimana pandangan para ulama Pertama yang dibunuh, dibunuh adalah Hujur ibn Adi. Hujur ibn Adi ini sepakat para ulama ahlus sunnah adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dibunuh melalui sidang yang langsung dipimpin oleh Muawiyah. Muawiyah yang pimpin sidangnya, Muawiyah yang tanyakan kepada seluruh para menteri yang ada di sekitarnya. Nah, Muawiyah menanyakan apa yang harus saya lakukan terhadap orang ini. Semua menyerahkan kepada Muawiyah, terserah mau diapakan, akhirnya dibunuh oleh Muawiyah. Nah, pembunuhan ini membuat membuat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha marah besar kepada Muawiyah, Saudara. Sampai tatkala Muawiyah datang ke Madinah ingin berkunjung ke rumah Siti Aisyah, ditolak oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, "Seenaknya kau membunuh Hujur ibn Adi? Seenaknya kau membunuh sahabat Nabi?" Ya, dalam beberapa riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya Muawiyah menyesali pembunuhan tersebut sampai akhir hayatnya. Walaupun terlepas daripada menyesal atau tidak menyesal, pembunuhan terhadap sahabat Nabi bukan perkara kecil, saudara. Ini perkara besar. Nah kemudian ada lagi pembunuhan Abdurrahman bin Udes al-Balawi. Siapa orang ini? Orang ini salah satu yang ikut menjadi ashabus syajarah. Ashabus syajarah Ketika terjadi bayatul ridwan saudara yang Allah menyatakan radhiyallahu anil mu'minin alladziina yubayyi'unaka tahta syajar Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah ridho kepada orang-orang yang beriman yang membaiat engkau ya Muhammad di bawah syajar di bawah pohon. Salah satunya adalah Abdurrahman ibn Udes, yaitu Balawi, saudara. Orang ini terlibat di dalam pemberontakan terhadap Utsman, kemudian ditangkap oleh Muawiyah, kemudian Muawiyah mengir, eh, kemudian dia melarikan diri dari penjara, dikejar, ketangkap, kemudian saudara Muawiyah memerintahkan beberapa orang-orangnya untuk membunuhnya. Dia dibawa ke gunung. Begitu dibawa ke gunung mau dibunuh, apa Abdurrahman mengatakan, "Hei, kau tahu siapa aku? Aku ini termasuk ashabus syajarah." Sahabat Nabi yang memberikan bayat kepada Nabi tahta sajara yang dijamin ridho oleh Allah. Apa jawab para algojo? Di gunung juga banyak sajara. Dibunuh sudah Ini fakta. Dua persoalan ini menjadi masalah besar saudara. Nah kemudian pengangkatan putra mahkota. Nah, ini terjadi setelah saudara ini terjadi setelah wafatnya Al Hasan. Ternyata Sayyidina Hasan wafat. Ada yang mengatakan Sayyidina Hasan wafat karena sakit. Ada yang mengatakan Sayyidina Hasan wafat karena diracun. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan yaitu dalam kitabnya bahwa kanal Hasan masmuman. Sayyidina Hasan mati diracun. Siapa yang meracun? Menjadi pertanyaan sejarah. Semagian, saudara menuding kepada Muawiyah Sebagian lagi mengatakan tidak ada petunjuk yang sah ke arah Muawiyah. Wallahu a'lam. Tapi pembunuhan terhadap Sayyidina Hasan ini memang menjadi pertanyaan sejarah luar biasa. Karena dengan wafatnya Al-Hasan, maka uh, tidak ada lagi dalam perjanjian yang semestinya Al-Hasan menjadi pengganti Muawiyah, maka pengganti itu sudah tidak ada. Sudah ada. Nah ini yang memberi kesempatan kepada Muawiyah akhirnya mengumumkan pengangkatan putra mahkota waliul ahad yaitu Yazid putranya di mana Muawiyah meminta kepada umat Islam untuk membaiat anaknya. Nah kemudian saudara tidak sampai di situ. Ketidakpercayaan Al-Husain terhadap Muawiyah ini terbukti antara lain Bagaimana wasiat untuk Yazid cara menangani tiga sahabat Nabi? Pertama, Muawiyah memberikan wasiat kepada putranya Yazid yang isi kandungan maknanya, "Hei putraku Yazid, hati-hati kalau nanti kau memimpin, kau jadi khalifah, perhatikan tiga orang. Yang pertama, Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Dia tidak akan kasih kau bayat. Tapi kau nggak usah khawatir. Dia sudah jadi ahli ibadah. Kalau semua orang membayatmu, dia bakal ikut bayat. Yang kedua, Al Husain ibn Ali. Hati-hati. Dia dari dulu tidak mengakui kita punya kekhalifahan. Kalau kekhalifahan Muawiyah aja nggak diakui, apalagi Yazid. Sudah, hati-hati. Kau jangan sembarangan untuk menanganinya. Kalau dia mengangkat senjata, kau lawan. Tapi ingat, kalau kau menang, kau maafkan dia. Jangan sampai kau bunuh. Terus yang ketiga, Abdullah ibnu Zubair. Putra daripada Zubair ibnu Awam. Saudara. Nah, Abdullah ibnu Zubair ini, kata Muawiyah, ini keras kepala. Ini serigala nggak bakal bisa tunduk kepada engkau begitu saja. Kalau dia coba angkat senjata, habis. Ini wasiat. Wasiat itu tertera dalam semua kitab sejarah sudah ada. Dan ada lagi wasiat yang kedua. Kalau penduduk Madinah suatu saat menarik bayatnya dari engkau, jadi Muawiyah sudah bisa memprediksi, saudara. Ini daerah mana aja nih yang akan terjadi gejolak, saudara. Bahkan dalam wasiat yang panjang disebutin ahlu Hijaz begini, ahlu Syam begini, ahlu Irak begini, ahlul Kufah begini. Disebutin ciri-cirinya oleh Muawiyah. Artinya Muawiyah memang tidak bisa dipungkiri eh, dia itu kalau dalam soal strategi macam itu cerdas, menguasai, eh, pandai strategi dan dia tahu medan, sangat berpengalaman. Nah, wasiat yang kedua, kalau al Madinah itu berontak, maka lepas saja kepada mereka Uqbah ibn Muslim. Ini Uqbah ibn Muslim ini ganasnya orang, saudara. Dan ternyata itu dilakukan oleh Yazid di kemudian hari. Inilah yang membuat Al-Husain, saudara, makin tidak mempercayai Muawiyah. Tapi sungguh pun begitu, tolong sekali lagi dicatat, Al-Husain selama 20 tahun tidak berontak terhadap Muawiyah. Kenapa? Bukan beliau sam'an wa ta'ah li Muawiyah, tapi beliau sam'an wa ta'ah li akhihi al-khalifah Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Karena beliau tahu betul Khalifah Hasan seorang pemimpin yang baik, beriman, bertakwa, dan beliau sudah berikan baiat, beliau setia, beliau disuruh diam, beliau diam, saudara. 20 tahun 20 tahun itu bukan masa yang pendek, sudah. Tidak protes, tidak berontak, tidak melakukan kegiatan-kegiatan uh, politik saudara yang mengganggu daripada pemerintahan Muawiyah. Inilah Al-Husain. Baik. Sekarang apa alasan Muawiyah mengangkat Yazid? Sebagaimana disampaikan oleh kalangan ulama-ulama kita. Ya, Muawiyah juga punya alasan terlepas daripada alasan itu kuat atau lemah, alasan itu e, eh, naif atau tidak, itu urusan lain, saudara. Tapi yang jelas Muawiyah pun punya alasan. Alasan yang pertama, Muawiyah menilai Yazid layak jadi khalifah. Karena Muawiyah melihat bagaimana Yazid cara berkudanya, memanahnya, main pedangnya, dianggap seorang yang eh, jantan, bagus, piawai, dan Muawiyah menganggap ini layak untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua, Muawiyah beralasan untuk menyatukan umat Islam. Alasan yang sama yang dibuat oleh Muawiyah ketika bertemu Siti Aisyah. Waktu Siti Aisyah bertanya, tum Hujur ibn Adi? Qatatum ahadan min ashabin Nabi? Beraninya kau bunuh sahabat Nabi, beraninya kau bunuh Hujur ibn Adi? Dijawab oleh Muawiyah, kepada Siti Aisyah, tidaklah aku membunuh dia kecuali untuk menjaga persatuan umat Islam. Jadi ini alasan yang disampaikan oleh Muawiyah. Nah, jadi kenapa Muawiyah mengangkat Yazid? Muawiyah nggak mau. Kalau nanti Muawiyah meninggal, nah, tahu umat Islam bentrok, gontok-gontokan, berebut kekuasaan. Untuk mencegah itu, nah, beliau mengangkat Yazid. Ini alasan yang dikemukakan oleh Muawiyah. Dan alasan yang ketiga tentunya karena Yazid adalah putranya. Muawiyah 20 tahun jadi gubernur di negeri Syam dan 20 tahun yaitu menjadi raja di seluruh negara Islam, Saudara. 40 tahun jadi pemimpin. Jadi wajar sebagai seorang manusia yang cinta kepada anaknya, pengen jadi payahnya ini semua dilanjutkan oleh si anak, Saudara. Nah, jadi ini merupakan ketiga alasan. Eh, soal kita terima, tidak terima, ini alasan, itu persoalan lain. Tapi dalam satu kajian ilmiah, kita mesti ungkapkan. Alasan pihak pertama, alasan pihak kedua sudah ada. Nah, selanjutnya mari kita lihat. Jadi, Muawiyah menilai Yazid itu berani, tegas, ahli strategi. Dan ini yang penting yang ketiga. Didukung berbagai kobail, khususnya kobail yang ada di negeri-negeri Syam. Semua pimpinan-pimpinan suku-suku Arab berkumpul di istana Muawiyah dan mendorong Muawiyah untuk menjadikan Yazid sebagai penggantinya. Sehingga Muawiyah makin termotivasi dan makin mantap untuk mencalonkan Yazid sebagai penggantinya. Nah kemudian saudara, nah, tadi sudah kita katakan ada kekhawatiran pada Muawiyah menurutnya kalau sepeninggalnya nanti akan terjadi perebutan khilafah supaya tidak jadi, terjadi perebutan, ditetapkan saja putranya sebagai penerusnya. Kemudian yang ketiga, saudara Yasin adalah putranya, wajar. Itu merupakan cinta ayah kepada anaknya. Nah, jadi kalau ayah sudah cinta anak, saudara kadang-kadang menjadi buta. Nah, kadang-kadang dia nggak lihat kekurangan si anak, kekurangan dia tidak lihat, semua yang dilihat cuma kelebihan. Nah baiklah, tapi apapun yang terjadi, saudara, Al-Husain tetap menolak kekhilafahan Yazid. Walaupun Muawiyah punya alasan-alasan tersebut, bagaimana nggak ditolak? Muawiyah saja ditolak oleh Al-Husain, apalagi Yazid. Saudara, kalau Muawiyah di dalam riwayat-riwayat Ahlus Sunnah nggak didapatkan riwayat dia mabuk, dia main judi, Yemen perempuan, tidak ada. Tapi kalau Yazid, ini ma'ruf terkenal. Suka judi, saudara, suka menenggak minuman keras, beda. Nah kalau Muawiyah saja yang jauh, jauh, jauh lebih baik daripada Yazid. Ditolak oleh Al-Husain. Apalagi Yazid dengan segudang yaitu daripada perbuatannya yang tidak populer dan itu diketahui oleh para ulama satu negeri, saudara. Nah, karena itu nanti di akhir pelajaran kita kita lihat pandangan para ulama. Bagaimana pandangan Imam Ahmad, bagaimana pandangan Imam Suyuti, bagaimana pandangan Ibnu Jauzi, bagaimana pandangan ulama-ulama besar lainnya terhadap Yazid, saudara. Baik. Sekarang alasan Al-Husain menolak Yazid. Satu, khilafah harus dengan syuro sesuai perjanjian. Perjanjian kan suruh. Kenapa mesti dikasihkan ke anak? Al-Husain tolak, saudara. Yang kedua, menurut Al-Husain Yazid tidak berhak. Tidak berhak karena apa? Ya itu tadi. Karena berbagai macam perilaku. Nah kemudian yang ketiga, kefasikan dan kezoliman Yazid itu dijadikan alasan oleh Al-Husain untuk menolak Yazid. Jadi seorang Al-Husain Enggak mungkin mau dipimpin sama orang yang pasik dan dolim. Seorang Al-Husain mustahil memberikan sumpah setia kepada seorang yang banyak melakukan kemaksiatan dan itu dilakukan oleh banyak kalangan di, diketahui oleh banyak kalangan saudara. Nah kemudian dalam pandangan Al Husain khilafah bukan warisan yang harus diwariskan kepada anak tapi sesuai dengan firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Yang kedua, saudara, di zaman akhir daripada kekhilafahan Muawiyah, masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang hidup dan jauh lebih baik serta lebih berhak daripada Yazid. Kenapa tidak mereka yang diangkat oleh Muawiyah? Di sana ada Abdullah ibn Abbas, di sana ada Abdullah ibnu Zubair. Di sana ada Husain ibn Ali. Di sana ada masih yang lainnya, saudara. Nah, kemudian kepasikan dan kezaliman Yazid mulai dari perilaku hingga upaya makar terhadap ahlul bait dan sahabat. Dimaksud upaya makar di sini setelah Yazid menggantikan ayahnya, ayahnya meninggal dunia. Yang pertama kali dilakukan oleh Yazid Yazid menulis surat kepada Al-Walid ibn Utbah ibn Abi Sufyan yang saat itu menjadi gubernur kota Madinah karena Sayyidina Husain tinggal di Madinah yang isinya mengabarkan kematian Muawiyah dan memberitahukan bahwa Yazid sudah menjadi uh, kepala negara nah kemudian memerintahkan yaitu kepada gubernur Madinah tersebut untuk mengambil baiat penduduk Madinah dan mengambil bayat tiga orang yang diwasiatkan ayahnya, saudara. Abdullah ibn Umar, putra Sayyidina Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Zubair, dan Al-Husain ibn Ali. Nah, jadi dengan cara apapun. Nah, nanti kita lihat, akhirnya karena ada tekanan, ada teror, saudara, itu merupakan bagian mata yang dilakukan oleh penguasa terhadap Ahlul Bait dan sahabat. Intinya Al-Husain menolak Muawiyah, apalagi Yazid. Dan karena tekanan-tekanan tadi, akhirnya Al-Husain hijrah dari Madinah ke Mekah karena makar Yazid. Jadi perlu Anda ketahui, begitu dapat surat Gubernur Madinah, Al-Walid, saudara, memanggil Sayyidina Husain untuk datang ke rumahnya. Kemudian Sayyidina Husain datang menyiapkan para sahabatnya. Sampai di rumah gubernur, Sayyidina Hussein pesan. Kalau nanti kalian lihat aku memberikan isyarat, kalau mereka mau berbuat macam-macam kepadaku, kalian masuk semua. Atau kalau kalian lihat di dalam ada terjadi hal-hal uh, yang memang eh, harus kita tindak, kalian masuk semua. Tapi kalau sebelum ada isyarat atau apapun, kalian jangan masuk. Kemudian masuk ke Sayyidina Hussein, bertemu dengan gubernur, di sampingnya ada Marwan Ibnu Hakam. Nah, di situ disampaikan oleh Al-Walid gubernur bahwa Muawiyah sudah wafat, bahwa putranya menggantikannya. Dan gubernur minta supaya Al-Husain memberikan bayat. Sena Husain mengatakan, "Ya Walid, orang seperti aku ini tidak pantas memberikan bayat secara sembunyi-sembunyi." Jadi kalau kau ingin bayat dariku, kita lakukan di tempat terbuka. Al-Walid ini saudara, dia mendengar daripada apa pernyataan Husain tadi, dia setuju. Yang dia paham seolah-olah oh Sayyidina Husain ingin memberikan bayat di tempat yang terbuka. Tapi Marwan Ibn Hakam langsung membisikkannya, ya Walid, mumpung ada kesempatan, Jangan kasih dia keluar. Jangan kasih dia pulang sebelum dia bayar. Kalau dia menolak, bunuh. Ini pesan Marwan, saudara. Husain dengar. nak Husain lompat. Dia tunjuk Marwan. Siapa yang membunuh aku? Kau atau dia? Jadi Saya nak Husain bukan orang penakut, saudara. Akhirnya Al-Warid mengatakan kepada Marwan, Waihak, celaka kau Marwan. Engkau suruh aku membunuh cucunya Rasulullah kesayangannya Rasulullah, wallah tidak akan pernah aku melakukan. Nah, jadi supaya ini uh, eh, Al Walid uh, eh, ini cucu daripada Abu Sufyan, artinya sepupu daripada Yazid. Tapi nggak mau dia melakukan itu sudah. Akhirnya dia biarkan Sayyidina Husain keluar dari ruangan tersebut, pulang ke rumah, mengasih kabar keluarga, suasana sudah tidak bagus, akhirnya mereka semua hijrah ke Mekah. Begitu juga Abdullah ibnu Zubair. Begitu Abdullah ibnu Zubair mendengar peristiwa yang terjadi terhadap Husain, Abdullah ibnu Zubair nggak mau dipanggil. Segera dia siapkan dirinya, keluarganya. Dia lebih dulu hijrah satu malam daripada Husain. Jadi Abdullah ibnu Zubair hijrah dan Sayyidina Husain juga hijrah menuju Mekah, saudara. Nah, ini menjadi catatan sejarah. Artinya tekanan itu ada. Nggak bisa kita tutup-tutupi. Itu makar mau membunuh Husain, memaksa Husain. Saudara, padahal tidak ada wasiat dari Muawiyah seperti itu kepada Yazid. Ya, Muawiyah suruh minta. Itu bayatnya. Kalau dia nggak berontak, jangan disentuh. Kalau dia berontak, baru ditindak. Kalau sudah ditindak Husain kalah, maafkan. Khusus untuk Husain. Beda dengan Abdullah Ibn Zubair. Kalau dia melawan, bunuh tapi yang terjadi kan di lapangan berbeda, saudara. Jadi jangan kaget, karena Yazid ini jadi khalifah umur baru 29 tahun. Masih sangat muda, saudara. Belum pengalaman, emosional. Jadi jangan kaget kalau cerita-cerita seputar dirinya banyak diselimuti dengan duniawiya. Nah ini yang terjadi. Nah kemudian mari kita lihat al qusain dari Mekah menuju Kufah. Jadi begitu Sayyidina Hussein lihat tidak bagus saudara kondisi di Madinah, Sayyidina Hussein hijrah ke Mekah. Nah dari Mekah, Sayyidina Hussein menuju Kufah di Irak. Nah bagaimana ceritanya? Apa alasannya? Mari kita lihat kejadiannya saudara. Jadi Sayyidina Hussein mendapat nasihat dari para sahabat. Ya Hussein, kau jangan berangkat ke Kufah Dulu yang kianati ayahmu orang sana. Dulu yang mengkhianati saudaramu Hasan orang sana juga. Kau jangan berangkat. Banyak sahabat yang kasih nasihat. Sayyidina Husain dengarkan baik-baik nasihat tersebut. Nah, kemudian kenapa Sayyidina Husain termotivasi untuk berangkat saudara? Nanti akan kita jawab alasannya. Sayyidina Husain dikasih nasihat oleh banyak sahabat. Kemudian Sayyidina Husain dapat surat dari tokoh-tokoh Kufa, kepala-kepala Kobael. Yang nanti dalam peristiwa tragedi Karbala, mereka ikut ngepung Sayyidina Husain. Sayyidina Husain sebutin satu-satu namanya, saudara. Nanti kita lihat nama-nama mereka, saudara. Nah, jadi kemudian apa yang terjadi? Orang-orang ini menyurati Al-Husain, Al Husin termotivasi untuk berangkat. Tapi nggak langsung berangkat karena banyak nasihat dari para sahabat. Hati-hati. Ini ahlul Kufah, ahlul Qadar, wal khianat. Ini ini penduduk suka banyak khianat. Hati-hati. Akhirnya Sayyidina Husain mengirim saudara sepupunya yaitu Muslim ibn Agil ibn Abi Talib. Saudara, Muslim bin Agil, kenapa Muslim bin Agil dipilih? Karena Muslim bin Agil ini terkenal dengan cerdas, pandai, berani. Piawai mengatur strategi, saudara. Berangkat Muslim bin Agil. Singkat cerita, Muslim bin Agil kasih kabar kepada Sayyidina Hussein. Dia katakan, ya Hussein ternyata benar isi surat-surat itu. Di sini sudah ada 40 ribu orang yang siap untuk memberikan bayat kepadamu. Yang siap berjuang bersamamu ini yang nyampein utusan beliau, saudara. Makanya Sayyidina Hussein di situ ada pilihan. Ini Yazid ini jadi khalifah kemunkaran. Wajib dirubah. Kalau mau dirubah harus ada kekuatan. Kekuatan itu adanya di Kufa. Tapi sahabat ngingetin. Hati-hati orang Kufa itu banyak khianat. Sehingga Sayyidina Hussein harus yastakhiru rabbah saudara. Sayyidina Husain jawab, waktu Abdullah ibn Abbas memberi nasihat, beliau bilang, Sa'astakhiru Rabbi. Aku akan istikharah, minta petunjuk Allah, aku jalan atau tidak. Jadi beliau enggak, nggak rendahkan nasihat sahabat. Bohong. Kalau ada yang mengatakan, Sayyidina Husain enggak dengar nasihat sahabat sih. Sayyidina Husain keras kepala sih. Sayyidina Husain tidak tahu diri sih. Bohong. Sayyidina Husain itu orang cerdas, orang pandai. Semua nasihat beliau dengarkan saudara. Tapi untuk mengambil suatu keputusan, Tentunya Sayyidina Hussein harus mendengar dari semua pihak. Nah itu yang dilakukan. Putusan akhirnya Sayyidina Hussein berangkat ke Kufa. Nah begitu mau berangkat ke Kufa, Abdullah ibn Abbas menasehati ya Hussein. Kalau kau mau berangkat ke Kufa, kalau memang di sana itu ada sekian ribu yang sudah membaiatmu, suruh mereka usir dulu itu gubernur Kufa. Kalau Kufa sudah mereka kuasai, kau berangkat. Tapi kalau masih ada orang Yazid yang menjadi gubernur di sana, yang megang kendali negeri, yang bisa menggerakkan pasukan, kau jangan berangkat ya Hussein. Kau jangan berangkat. Kemudian kata Abdullah ibn Abbas, andai kata pun kau betul-betul berangkat, jangan kau ajak keluargamu yang perempuan. Jangan kau biarkan anak-anak perempuan ini nanti melihat bagaimana mereka memperlakukan engkau. Abdullah ibn Abbas sudah nggak percaya sama ahlul kufah, saudara nah tapi akhirnya kesimpulan akhir itu tadi yang saya sampaikan bahwa nasihat sahabat tidak lain dan tidak bukan khawatir atas kelamatan Al Husain dan keluarga. Nah, sementara berita Muslim bin Agil, nah ini riwayatnya macam-macam. Ada yang bilang 12 ribu, ada yang bilang 15 ribu, ada yang bilang 40 ribu. Ini angka, saudara. Angka-angka ini, saudara, masing-masing punya riwayat. Intinya, pokoknya di sana ada ribuan yang siap untuk memberikan bayat kepada Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa arda wa radhiyallahu an walidayhi. Nah, kemudian akhirnya berangkat ke Kufa bersama kerabat dan 72 sahabat, Saudara. 32 berkuda, 40 orang berjalan kaki, Saudara. Mereka inilah yang berangkat ke Kufa Nah, Saudara, jadi alasannya kenapa Al-Husain tetap berangkat? Karena Al-Husain menerima surut dukungan dari ahli Kufa yang kemudian dikuatkan oleh berita dari Muslim bin Agil bin Abi Talib, saudara. Beliau berangkat. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, saudara, Sayyidina Husain udah dikasih nasihat, kenapa tetap berangkat? Jadi ada orang-orang yang pikulu bikin marot, saudara, langsung nuduh. Sayyidina Husain keras kepala, nggak dengar nasihat. Sayyidina Husain nih orangnya nggak bisa diatur, masuk berani. Ini nggak betul. Itu pandangan-pandangan bukan pandangan ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Sekarang mari kita lihat apa alasan Al Husain melawan Yazid, saudara. Satu, karena taghyirul munkar adalah min wajibatil Islam. Yaitu merubah kemungkaran, hukumnya adalah wajib. Jadi kalau tidak ada yang merubah kemungkaran tersebut, seluruh umat Islam berdosa. Yazid ini akhlaknya tidak baik. Suka menenggak minuman keras, berjudi. Sebagaimana dinyatakan oleh banyak ulama, saudara. Terus orang satu negeri, nggak ada yang berusaha untuk mengingkarinya. Satu negeri dosa semua, saudara. Maka itu al husayn sebagai seorang cucu Nabi, sebagai salah seorang tokoh ahlul bed, sebagai sayyidu sababi ahlul jannah, sudah semestinya ada di barisan paling depan untuk merubah kemunkaran tersebut, ada. Nah kalau keluarga Nabi udah nggak mau merubah, bagaimana yang di luar keluarga Nabi mau merubah, saudara? Keluarga Nabi yang harus menjadi kudua, menjadi uswa. Jadi, nahi munkar adalah wajib tapi Sayyidina Hussein juga tahu diri. Nahi munkar untuk merubah khalifah yang rusak ini. Mesti ada kekuatan. Mana bisa Sayyidina Hussein mau merubah sendirian, saudara. Beliau bukan orang bodoh. Beliau bukan orang yang dengan mudah menyerahkan diri untuk dibunuh. Karena itu beliau ingin tegakkan untuk melakukan nahi munkar. Dan beliau sadar betul mesti ada kekuatan kekuatan itu beliau dapatkan dari Kufah, saudara. Dari mana beliau tahu? Surat-surat tadi. Muslim bin Agil yang kasih kabar, saudara. Melalui investigasi. Enggak salah. Kalau Sayyidina Husain kemudian melihat, aku harus berangkat. Bukan Sayyidina Husain keras kepala kepada para sahabat. Sayyidina Husain, saudara, melihat tidak ada alasan bagi dirinya untuk lari dari tanggung jawab menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini yang mesti kita kita pahami saudara. Melawan ketidakadilan, melawan kesewenangan, melawan kezaliman, melawan kemunkaran adalah kewajiban atas setiap umat Islam, apalagi atas keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, saudara, Sayyidina Husain harus mencari kekuatan, tidak boleh pasrah kepada kemunkaran, harus proaktif menyusun kekuatan saudara. Ternyata kekuatan itu beliau dapatkan dari Kufa. Berdasarkan apa? Adanya surat dari para tokoh Kufa dan informasi dari Muslim bin Akhir. Nah, dari sinilah saudara akhirnya Al-Husain melihat kekuatan Nahi Munkar ada di Kufa. Bukan di Madinah, bukan di Mekah ketika itu saudara. Nah, kemudian Akhirnya apa setelah melihat kekuatan ada di sana? Al Husain melihat tidak ada alasan untuk tinggalkan nahi munkar. Jadi bukan beliau beliau nggak dengar nasihat, bukan. Kalau beliau di Mekah, terus yang nahi munkar siapa? Kalau beliau di Mekah, apa alasan beliau meninggalkan nahi munkar? Mungkin yang lain punya alasan meninggalkan nahi munkar karena tidak punya dukungan sekuat Husain di Kufa. Mungkin Abdullah ibn Abbas punya alasan untuk tidak nahi munkar ketika itu karena posisinya tidak memiliki dukungan sebesar Husain. Tapi Husain dengan dukungan sebesar itu, saudara. Tidak ada alasan untuk lari dari kewajiban. Ini cerdasnya Sayyidina Husain. Ini fikih Sayyidina Husain. Inilah bagaimana beliau memahami nas-nas kewajiban agama, saudara. Nah, karenanya beliau memutuskan harus berangkat ke Kufa. Nah, jadi sengaja alasan Muawiyah, alasan Yazid, alasan Al-Husain, alasan semua sengaja saya paparkan saudara. Supaya kita dapat semua data, fakta, walaupun tentunya saya tidak bisa memberikan uh, fakta sebanyak-banyaknya. Karena kajian kita kajian yang terbatas sekali saudara. Tapi paling tidak ini sudah bisa memberikan gambaran kepada kita tentang apa dan bagaimana Sayyidina Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Nah sekarang mari kita lihat langkah Yazid bin Muawiyah menghadapi Al-Husain. Karena Al-Husain berangkat ke Kufa, Yazid dengar itu berita, maka Yazid mengambil langkah, saudara. Pertama, menteror Al-Husain di Al-Haramain. Jadi sebelum Al-Husain itu berangkat ke Kufa, sudah diteror, saudara. Sampai Yazid dengar waktu di Mekah banyak surat datang, Husain belum keluar dari Mekah. Makin diteror, saudara. Sampai-sampai Abdullah ibn Abbas pernah datang kepada Al-Husain. Ya Husain, apa perlu? Aku minta jaminan dari gubernur. Kita datangi dia. Supaya kau dengan keluarga di Mekah ini tidak diganggu lagi, tidak disentuh lagi, tidak dipaksa lagi untuk bayar. Sampai-sampai Abdullah ibn Abbas datang. Yaitu ke Amr ibn Said ibn As, gubernur Mekah, minta surat jaminan. Kalau gubernur tidak akan mengganggu Al-Husain. Yang penting Abdullah ibn Abbas pengen Al-Husain jangan keluar. Dan surat itu diberikan, saudara. Tapi ini persoalannya bukan di Mekah itu aman tidak aman. Persoalannya adalah, saudara, Sayyidina Husain wajib nahi munkar dengan kekuatan. Kekuatan itu adanya di... Nah kemudian apa yang kedua? Begitu mendengar kedatangan Husain menuju Kufa, saat itu ada seorang sahabat dari kalangan Ansor yang menjadi gubernur Kufa. Namanya An-Nu'man ibn Bashir Al-Ansori. Nah, dia berupaya untuk menenangkan masyarakat. Dia berupaya untuk menyatukan masyarakat. Tapi sikapnya dinilai oleh Yazid terlalu lemah. Yazid menginginkan seorang gubernur yang tegas, keras untuk menolak kedatangan Hussein. Makanya An-Nu'man ibn Bashir diberhentikan dari jabatan gubernur, saudara. Saat itu ada gubernur Basra, namanya Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad ini terkenal orangnya keras, saudara. Keras, ganas, tanpa kompromi. Akhirnya Kufa diberikan oleh Yazid ke Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad menjadi gubernur untuk Basrah dan Kufah, saudara. Digabung untuk apa? Untuk menghadapi kedatangan Hussein. Dan yang ketiga, Yazid memberikan wewenang kemenuh kepada Ubaidillah Ibn Ziyad. Penuh. Pokoknya kerjakan aja bagaimana caranya. Supaya penduduk-penduduk di Irak ini, di Kufah ini semua memberikan bayat kepada Yazid dan tidak memberikan jalan untuk Hussein menyusun kekuatan di sana. Ini langkah-langkahnya, saudara. Nah, karena itu Bagaimana Al-Husain diteror melalui gubernur Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan, gubernur Madinah, gubernur Mekah Amr ibn Sa'ad ibn As. Bagaimana digabungkan oleh Yazid mengganti gubernur Kufa An-Nu'man bin Bashir Al-Ansari, mengangkat Ubaidillah ibn Ziyad sebagai gubernur Kufa dan Basra. Nah kemudian tidak sampai di situ saudara, akhirnya apa yang dilakukan Ubaidillah ibn Ziyad? Sekarang kita kita Ubaidillah ibn Ziyad. Jadi bukan Yazid lagi karena Ubaidillah ibn Ziyad sudah dapat pemenang penuh saudara. Ubaidillah ibn Ziyad mengumpulkan seluruh kepala-kepala kabilah. Yang nulis surat buat Husain, saudara. Untuk Husain datang. Semua dibujuk, dirayu, diberikan harta. Diberikan berbagai macam fasilitas. Untuk apa? Untuk menarik kaumnya. Jangan mendukung Husain, saudara. Saat itu Kaumnya itu, saudara, di Kufa itu, sebagaimana kita tahu, ada Muslim bin Agil. Menyusun kekuatan. Menyambut kedatangan Al-Husain. Muslim bin Agil sedang menyusun kekuatan. Kekuatannya sudah puluhan ribu. Nah, akhirnya Ubaidillah ibn Ziyad bayar tokoh-tokoh tersebut. Tokoh-tokoh tersebut menarik kaumnya dari Muslim bin Agil, saudara. Dari jumlah 40 ribu tinggal 12 ribu. Saudara. Nggak sampai di situ. Ubaidillah ibn Ziyad mengirim penyusup-penyusup. Sampai diketahui tempat persembunyian Muslim bin Agil di rumah Hani ibn Urwah. Akhirnya Hani ibn Urwah saudara ditangkap oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Muslim bin Agil begitu dengar Hani bin Urwah ditangkap. Saudara, dia kerahkan pasukan yang 12 ribu itu. Dia kepung rumah Ubaidillah ibn Ziyad. Sudah dikepung rumah gubernur saudara. Tapi begitu kebengkungan berlangsung, ini tokoh-tokoh gobail, tokoh-tokoh gobila datang menarik keluarga mereka untuk tidak ikut-ikutan, saudara. Bahkan sampai mereka turunkan ibu-ibunya, istri-istrinya, anak-anaknya ditarik. Ayo abah pulang, ayo pulang. Sampai dari 12 ribu tinggal 300 orang. 300 orang lagi dipecah, sampai tinggal Muslim bin Agil sendirian, saudara. Sendiri. Sendiri dikejar. Dikejar dan akhirnya ditangkap, Saudara. Nah, pada tanggal 8, pada tanggal 9 uh, eh, Saudara Zulhijjah yaitu hari Arafah Muslim bin Agil dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Sebelum dibunuh, Muslim bin Agil menyampaikan kepada Muhammad ibnul Ash'ad ini kawan daripada Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Di mana menyampaikan kepada dia karena Muslim bin Agil sebelum dihukum mati sempat menangis. Kemudian begitu menangis, diledek saudara. Masa pejuang nangis? Kan berontak kemarin katanya mau mau jatuhkan khalifah. Masa begini aja nangis? Apa dijawab oleh Muslim bin Agil? Wallahi demi Allah, Aku tidak menangis karena aku takut untuk kalian bunuh. Tidak. Yang aku takut, yang aku sedih adalah aku sudah terlanjur menyurati Hussein. Aku sudah terlanjur memberitahu Hussein bahwa di sini orang mendukung dia. Ternyata semua mengkhianatinya. Jadi kata Muslim bin Agil, ya Muhammad, ya Abnal al-As'ad. Kalau kau punya niat baik, kau masih punya sedikit rasa cinta kepada keluarga Nabi, Izinkan aku menulis surat. Kau sampaikan kepada Hussein. Tidak usah datang ke Kufah. Diterima itu surat saudara. Dan Muslim bin Agil dibunuh tepat pada tanggal 9 Dhul Hijjah hari Arafah. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Husain di Mekah? Sayyidina Husain sudah keluar dari Mekah di hari Tarwiyah tanggal 8 Dhul Hijjah, saudara. Jadi tanggal 8 Sayyidina Husain keluar, tanggal 9 Muslim bin Agil sudah dibunuh, seluruh pendukung Husain sudah porak-poranda dipecah belah, saudara. Sayyidina Husain nggak tahu. Habar khair, berangkat dengan niat untuk mencari ridha Allah, saudara. Untuk menyusun kekuatan. Bawa anak-anaknya, bawa putri-putrinya, saudara bawa saudara-saudara perempuannya. Akhirnya Sayyidina Husain berangkat untuk menuju Kufa. Al-Husain keluar dari Mekah tanggal 83 tahun 60 Hijriah. Muslim bin Agil dibunuh Ibnu Ziyad tanggal 9 Zulhijjah tahun 60 Hijriah, saudara. Sekarang mari kita lihat perjalanan Al-Husain. Ini kalau saya rincikan, 5 jam nggak selesai, saudara. Ini perjalanan luar biasa. Ini memang tragedi luar biasa. Bukan bukan cerita sembarangan, saudara. Berat, berat. Mari kita lihat saudara. Yang pertama, Sayyidina Hussein keluar dari Mekah melalui Tan'im. Keluar dari Mekah, sehingga sebentar di Tan'im. Ketika itu, jamaah haji sedang menuju Mina, saudara. Nah, kemudian dari sana, yang kedua, Sayyidina Hussein terus melanjutkan perjalanan ke arah utara. Jadi ini Mekah, kalau Anda lihat dari sebelah sana, di sini Madinah, Kufah di atas, saudara. Jadi Sayyidina Husain lurus berangkat ke atas, lewat Tantim, mampir di As-Sofa. Di As-Sofa beliau bertemu dengan seorang penyair Farsi, saudara, yang bernama Farasdak. Kemudian Sayyidina Husain bertanya kepada Farasdak, ada berita, berita apa ya Farasdak? Dari negeri di mana kau datang? Maksudnya Ahlu Kufah. Apa Farasdak menjawab kepada Al-Husain? Ya Husain, Kulubun nas ma'akum wa suyufuhum ma'abani Umayyah. Jadi mereka punya hati buat kamu, tapi mereka punya pedang buat Bani Umayyah. Itu jawaban Farasda. Riwayat lain lagi mengatakan Kulubuhum ma'at wa suyufahum alaik. Hati mereka untukmu, tapi pedang mereka yang akan menghancurkanmu. Nah, ini di as sofa Nah, kemudian setelah itu saudara Nah, Sayyidina Husain melanjutkan perjalanan ke Batnur Rumah. Nah, sampai di Batnur Rumah, Sayyidina Husain istirahat sebentar, kirim surat. Untuk siapa? Untuk Muslim bin Agil. Untuk warga Kufa. Ngabarin. Kalau Sayyidina Husain udah keluar dari Mekah, dan sudah sampai Batnur Rumah, saudara. Nah, berangkat. Salah seorang pengikut Al-Husain untuk membawa surat, yaitu Qais ibn Mishar As-Saidawi. Nah, begitu berangkat sampai di sana, dia ditangkap oleh Ubaidillah ibn Ziyad dan dibunuh, sudah Jadi saya Hussein nggak pernah dapat kabar. Kalau Muslim bin Agil sudah dibunuh, kalau pembawa suratnya juga dibunuh, Sayyidina Hussein tetap melanjutkan perjalanan, saudara. Sampai di Zarut. Itu Zarut itu pertengahan antara Mekah dengan Kufa kalau di peta. Sudah pertengahan jalan, saudara. Sampai di Zarut, Baru Sayyidina Hussein mendapat kabar kalau Muslim dan Hani sudah dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Hani itu Hani ibn Urwah yang pertama kali ditangkap. Itu dibawa ke pasar setelah Muslim bin Agil dibunuh. Hani dibawa ke pasar dibunuh. Kemudian mayatnya Hani dan mayat Muslim disalib di tengah pasar, saudara. Jadi satu satu negeri tahu. Maka itu siapa saja yang datang dari sana bisa memberikan berita. Sayyidina Hussein baru dengar berita, saudara. Nah, lalu apa yang diambil oleh Hussein begitu mendengar berita tersebut? Saudara, satu jiwa besar beliau tunjukkan. Beliau kumpulkan sahabat. Beliau kumpulkan kerabatnya. Apa beliau katakan? Kalian sudah dengar beritanya? Bahwa mereka sudah mengkhianati kita? Tidak ada lagi dukungan untuk kita di sana. Muslim bin Agil pun sudah dibunuh. Kalau ada yang ingin kembali, silakan kembali. Dipersilakan, saudara. Kata Sayyidina Husain, kalau mau pulang, pulang. Enggak, aku tidak akan mengatakan kalian mengkhianati. Yang mau pulang, silakan pulang. Ketika itu, waktu di perjalanan itu, ada gobila-gobila yang ikut, saudara. Bubar semua. Tapi yang 72 orang yang ikut dari Mekah, tidak ada satupun yang bubar, saudara. Jadi mereka katakan, ya Husain, Wallahi la Aisyah ba'da muslim. Ya Husain, nggak ada lagi kenikmatan hidup setelah musim diperlakukan begitu. Karena itu kami tetap akan berjuang bersama. Kami tetap akan berdiri di depan, belakang, kanan, kirimu. Sampai tegaknya yang hak. Jadi mereka semua tetap berangkat, saudara. Jadi kita lihat di sini. Jadi kita lihat di sini, Sayyidina Husin sudah di tengah jalan. Nah kemudian Sayyidina Husin tetap melanjutkan perjalanan. Nah kenapa saudara padahal Sayyidina sudah tahu. Kalau di sana penduduk itu sudah banyak mengkhianatinya. Tapi walau bagaimanapun juga Husain seorang pejuang sejati. Husain bukan seorang pengecut. Begitu dengan pengecutnya udah bu, pengikutnya udah bubar terus lari tunggang langgang. Tidak saudara. Tetap beliau punya niat untuk tagyirul munkar. Melawan kemunkaran. Dengan apa yang bisa beliau tegakkan untuk dipersembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan beliau tetap berangkat, saudara. Akhirnya, saudara beliau ke Taklabiyah Dari Taklabiyah beliau ke Zubala. Dan di Zubala, baru Sayyidina Husin dapat surat yang ditulis oleh Muslim bin Agil sebelum dihukum mati, saudara. Kan sebelum dihukum mati, Muslim bin Agil kirim surat. Baru ada yang bawain suratnya. Isi suratnya Hussein disuruh berangkat meninggalkan, jangan masuk ke Kufa. Ini jaraknya udah dekat dari Kufa, saudara. Nah, kemudian dari Subala saudara, Sayyidina Husain singgah di Batnul Aqaba lalu menuju satu tempat yang bernama Syara. Ini sekitar Kufa, adanya di Irak ini semua. Sampai di Syara, ada pasukan Husain melihat, Allahu Akbar, itu di depan banyak pohon korban. Terus ada satu orang yang tahu medan situ, dari mana di gurun begini ada korma. Itu bukan korma, itu pasukan Ubaidillah Ibn Ziyad. Itu ribuan dari kejauhan kelihatannya kayak kebun korma, saudara. Nah, jadi di sini mulai Sayyidina Husin dan keluarga serta sahabat melihat dari kejauhan pasukan ibn Ziyad. Nah, kemudian saudara, selanjutnya Al-Husain menyingkir ke Zuhusam. Jadi kalau beliau lurus, bertemu dengan pasukan tadi. Beliau menyingkir ke kanan sedikit, saudara. Satu tempat yang bernama Zuhusam. Dari Zuhusam, beliau teruskan lagi ke satu tempat yang bernama Uday, Saudara. Nah kemudian sampai Uday, akhirnya beliau masuk ke Al-Qadisiyah. Nih di Al-Qadisiyah, beliau dihalangi masuk Kufah oleh Al-Hurru Ibn Yazid, salah seorang komandan pasukan tempur daripada Ubaidillah Ibn Ziyad. Al-Hurru bilang, aku diperintahkan untuk menghalangi kau masuk Kufah. Aku tidak diperintahkan perang, aku tidak diperintahkan untuk membunuh atau mengganggumu, tapi aku diperintahkan agar kau tidak masuk ke Kufah. Nah kemudian Sayyidina Husain digiring saudara yaitu dari Qadisiyah ke Karbala via Kasar Bani Muqatil. Sayyidina Husain mampir ke satu tempat yang disebut Kasar Bani Muqatil. Dari situ baru berangkat ke Karbala. Sampai di Karbala, Sayyidina Husain tanya kepada sahabatnya, ini tempat namanya apa? Dijawab, ini Karbala. Sayyidina Husain langsung mengatakan karbun wabala. bala. Karbun itu kesedihan, bala musibah. Nah, jadi Sayyidina Hussein lahu karomah sudah. Jadi beliau sudah lihat ini tanda-tanda nggak bagus. Apa yang akan terjadi nanti, saudara? Nah, kemudian setelah itu saudara di Karbala, Sayyidina Hussein dikepung oleh pasukan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini putra pejuang Islam Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu punya putra bernama Umar. Inilah yang menjadi panglima tempurnya Ubaidillah ibn Ziyad. Kalau Al-Hurru ibn Yazid itu komandan. Komandan batalionnya. Tapi panglimanya Umar ibn Sa'ad, saudara. Nah, di hadapan Umar ibn Sa'ad inilah terjadi akhirnya perundingan antara Husain dan Umar, saudara. Nanti kita lihat apa isi perundingannya dan apa kejadiannya. Tapi setelah ini akhirnya Puncaknya, Husain dan keluarga serta sahabat dibantai pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Nah, lalu apa terjadi antara perundingan antara Husain dengan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas sebelum terjadi pembantaian, saudara. Perundingan pertama, Al Husain mengajukan kepada Umar ibn Sa'ad bahwa dia datang bukan tidak diundang, tapi dia datang karena diminta oleh para tokoh Kufa. Sayyidina Husain tunjukkan surat-suratnya. Sayyidina Husain tunjukkan nama-namanya. Ini mereka-mereka semuanya yang mengundangku ke Kufa. Jadi aku bukan datang sendiri. Nah, karena itu, aku mau lihat. Kalau memang mereka sudah tidak lagi mau menerimaku, aku kembali ke Makkah. Nah, Umar bin Sa'ad begitu dengar Ucapan Husain baik. Kalau begitu aku sampaikan ke Ubaidillah ibn Ziyad. Apa yang kau sampaikan? Sayyidina Husain mau balik ke Mekah. Kalau memang Kufah tidak menerima, saudara. Nah kemudian begitu sampai Ubaidillah ibn Ziyad suratnya uh, Umar ibn Sa'ad ini kirim surat terus salah satu prajurit berangkat dibalas oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Apa Ubaidillah ibn Ziyad mengatakan? Ubaidillah ibn Ziyad mengatakan, saudara tidak ada kompromi untuk Husain kecuali dia harus membaiat Yazid. Tidak ada. Tidak boleh masuk Kufa, tidak boleh kembali ke Mekah. Sebelum Husain memberikan baiat kepada Yazid. Perundingan pertama gagal, saudara. Akhirnya masuk perundingan kedua. Al-Husain menyampaikan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa? Yang pertama, ada tiga pilihan biarkan Al-Husain kembali ke Mekah atau Madinah. Yang kedua, atau biarkan Al-Husain menemui langsung Yazid di Damaskus, sudah Husain yang mau bicara langsung. Husain yang mau menyampaikan langsung. Kenapa Husain tidak mau memberikan bayat kepada Yazid? Supaya Yazid dengar langsung alasannya, sudah Yang ketiga, atau kalau Husain nggak boleh pulang ke Mekah, Al-Husain nggak boleh bertemu dengan Yazid. Biarkanlah Al-Husain dengan kerabat dan sahabat dikirim ke perbatasan saja. Untuk menjaga keperbatasan, kalau-kalau nanti ada negeri musuh yang menyerang umat Islam, saudara. Tiga tawaran. Umar ibn Sa'ad ibn Abu Waqqas lihat tiga tawaran ini, yakin. Kalau Ubaidillah ibn Ziyad akan menerima, saudara. Kirim lagi prajurit ke Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad begitu baca itu surat, mulai mempertimbangkan. Satu di antara tiga. Tapi saat itu saudara ada Dil Jausan. Ibnu Dil Jausan ini saudara, orangnya ganas, kejam. Apa dia bilang, ya Ibnu Ziyad, eh hey, Ibnu Ziyad, jangan terima syarat apapun dari Husain. Jangan pakai kirim dia ke Yazid. Suruh dia tunduk patuh kepada hukummu. Berikan saja bayat kepada Yazid. Cukup melaluimu. Kalau dia tidak mau, habisi. Nah, akhirnya saudara, itu yang dijadikan putusan oleh Ibnu Ziyad. Menuntut Al-Husin menyerah dan tunduk padanya. Akhirnya Al-Husin mengatakan, Wallahi, depan Umar Ibn Sa'ad, Wallahi, demi Allah, aku tidak akan tunduk kepada hukum Ibnu Ziyad. Orang yang dolem, orang yang terkena jahat, togia, tidak akan aku tunduk. Mati, lebih aku suka daripada aku tunduk kepadanya. Takbir. Ini enggak sembarangan, saudara. Sena Husain enggak gampang tunduk sama orang-orang zalim, saudara. Nah, lalu setelah itu, saudara. Nah, setelah itu, saudara. Akhirnya pada malam tanggal 10 Muharram Nah, ini berbeda-beda riwayat. Ada yang bilang malam Jumat, ada yang bilang malam Sabtu. Tetapi di Ahlus Sunnah umumnya mengatakan malam Jumat, saudara. Pasukan Umar ibn Sa'ad sudah mendapat instruksi untuk menyerang Al-Husain dan seluruh sahabatnya, saudara. Tapi Al-Husain meminta memanggil salah satu daripada keluarganya sampaikan kepada mereka besok kita bertempur. Malam ini biarkan aku ingin mendekatkan diri kepada Allah. Malam itu beliau sujud, sholat, baca Quran, saudara. Memberi nasihat kepada keluarga, kerabat, dan seterusnya. Sampai di pagi hari, baru pertempuran dimulai. Hari Jumat, tanggal 10 Muharram. Jadi kalau berdasarkan riwayat Ahlus Sunnah, pasukan Umar Ibn Sa'ad kurang lebih 4 ribu. Tapi ada yang mengatakan 40 ribu. Bahkan ada juga riwayat yang mengatakan 400 ribu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ribuan saudara. Sedangkan Sayyidina Husain hanya 72 orang. Jadi hanya 72 orang. 32 dengan berkuda, 40 tanpa kuda, saudara. Dilawat. Pertama duel, satu lawan satu. Setiap dua satu lawan satu, pasukan Umar ibn Sa'ad tidak ada yang bisa menang, saudara. Kenapa? Karena Al Husain dengan pasukannya datang untuk Allah dan Rasulnya, datang dengan semangat iman dan takwa, datang untuk mati bukan untuk mencari keduniaan. Enggak ada yang menang satu lawan satu, saudara. Akhirnya Umar ibn Sa'ad kondisi mubarazah tidak menguntungkan, saudara. Akhirnya diinstruksikan terjadilah perang pertempuran di antara kedua belah pihak. Satu persatu pasukan Umar ibn Sa'ad tumbang dan satu persatu pasukan Al Husain juga tumbang, saudara. Pertempuran luar biasa. Pertempuran antara 72 orang melawan ribuan orang. Ini pertempuran tidak berimbang. Tapi Sayyidina Husain dan pasukannya, kerabatnya, saudara, itu menjadi satu dengan semua daripada sahabatnya. Dia lawan habis-habisan. Dan akhirnya seluruhnya gugur. Pasukan yang 72 kecuali Al-Husain. Yang masih bertahan berdiri. Saudara. Al-Husain terus menyerbu. Orang yang diserbu oleh Al-Husain kucar kacir saudara. Udah saat itu umur Al-Husain udah di atas 60 sudah. Kucar kacir nggak ada yang berani dekat. Dekat tidak mampu untuk menang melawan Al-Husain. Sampai Al-Husain kehausan kelelahan, terus dia tempur. Tidak ada satupun pasukan musuh yang berani untuk duel langsung berhadapan dengan Husain. Tidak ada. Akhirnya Diljausan saudara, orang yang ganas tadi mengatakan kepada pasukannya, bodoh kalian, kepung saja, panah saja, tombak saja dari kejauhan. Akhirnya Husain dipanah, ditombak, saudara. Setelah Husain jatuh, baru mereka berani mendekat Husain. Di tubuh Husain ada 33 tusukan. 34 sayatan, saudara. Ada satu yang perlu dicatat. Bahwa tatkala pertempuran mencapai siang hari, masuk waktu sholat. Seorang pengikut Husain mengingatkan, ya Hussein, sudah masuk waktu sholat. Kemudian al hussein mengatakan, baik, sebagian lanjutkan pertempuran, sebagian jaga, sebagian sholat, sholatul khuf, saudara. Jadi bagaimana al hussein di detik-detik terakhirnya tetap menjaga sholat lima waktu untuk tidak ditinggalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan yang tadi, saudara. Begitu Al-Husain tumbang, jatuh, baru mereka berani mendekat. Salah satu menebas kepala Husain, yang lainnya meletakkan kepala Husain di ujung tombaknya dalam satu riwayat. Riwayat lain dimasukkan ke dalam kantong saudara untuk diserahkan kepada Abdullah Ubaidillah ibn Ziyad. Nah, di antara yang menjadi suhada dari Ahlul Bait dalam peristiwa Karbala. Satu, tujuh putra Sayyidina Ali ibn Abi Thalib yang bernama Al Husain, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ja'far dan Abbas. Ini mereka semua saudara satu bapak dengan Ali yaitu dengan Al Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Di sini kita bisa lihat saudara-saudara, kakak dan adik saling bahu membahu. Karena itu di sini lihat saudara, bagi ahlus sunnah wal jamaah, bagi ahlus sunnah wal jamaah saudara, bahwa ahlul bed punya hubungan yang baik dengan Sayyidina Abu Bakar Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum sehingga Anak-anak mereka banyak diberikan nama Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya saudara. Karena di antara yang gugur adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman, saudara daripada Sayyidina Husin ibn Ali ibn Abi Thalib. Tujuh putra Sayyidina Ali. Tujuh keluarga Nabi. Yang kedua, empat putra Al-Hasan. Sayyidina Hasan juga punya putra ada empat yang ikut bertempur, saudara. Abdullah, Abu Bakar, Umar, dan Al-Qasim. Empat-empatnya luar biasa, gagah-gagah. Dia bela pamannya. Ini keponakan Sayyidina Husain. Berdiri di kanan kiri Sayyidina Husain. Sampai mereka mengatakan, Ya Ami wahai pamanku, wahai pamanku, nuktal qabla antuktal. Biar kami yang dibunuh sebelum kau yang dibunuh. Akhirnya empat-empatnya meninggal dunia, saudara. Yang ketiga, lima putra Al-Husain. Sayyidina Husain punya putra, yaitu Ali Al-Akbar, Abdullah, Abu Bakar, Umar, dan Ali Al-Asghar, saudara. Lima-limanya terbunuh di medan Karbala. Bahkan salah satunya, saudara, masih bayi. Jadi begitu musuh ini melemparkan anak-anak panah mereka. Bayi Sayyidina Hussein terbunuh di Padang Karbala. Enggak ini musuh udah biada. Enggak peduli sama keluarga Nabi. Enggak peduli sama cucu Nabi. Enggak peduli sama anak kecil saudara. Tidak sampai di situ. Masih ada lagi tiga putra dan dua cucu Agil bin Abi Talib saudara. Agil ini saudara Sayyidina Ali. Berarti mereka ini adalah semua saudara sepupu daripada Sayyidina Husain dan keponakannya. Yaitu Ja'far, Abdullah, Abdurrahman. Ini putra daripada Agil bin Abi Thalib, saudara Muslim bin Agil yang dibunuh lebih awal, saudara. Dan keponakan mereka, itu cucu daripada Agil yang bernama Abdullah dan Muhammad. Nah kemudian masih ada dua putra Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Siapa Ja'far? At-Tayyar. Yang dipuji oleh Nabi. Yang dijanjikan sorga oleh Allah dan Rasulnya. Dan Ja'far ini adalah saudara kandung daripada Ali ibn Abi Talib. Beliau punya cucu dua ikut. Namanya Aun dan Muhammad saudara. Nah jadi ini Abdullah ini abahnya tulis surat kepada Hussein. Ya Hussein. Kalau betul kau harus berangkat, aku tidak bisa ikut, tapi aku titipkan dua anakku ini untuk berjuang bersama. Dikirim. Ini semua keluarga Nabi. Ini semua ahlul bait. Jadi kalau peristiwa ini mau ditutup-tutupi, nanti kita dianggap sebagai orang yang benci dengan ahlul bait. Enggak boleh peristiwa ini ditutup-tutupi. Makanya sedari awal pengajian ini saya katakan tadi, bahwa peristiwa Karbala, peristiwa Asuro, pembantaian keluarga Nabi, itu bukan miliknya orang Syiah saja, saudara. Itu milik ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan sedikit-dikit bicara tentang Al-Husain, Syiah. Bicara tentang Fatimah, Syiah. Bicara tentang Asuro, Syiah. Saya bukan Syiah. Saya ahlus sunnah wal jamaah. Ikut mazhab Imam Syafi'i. Berakidahkan Ash'ari, saudara. Tapi kami ahlus sunnah Bukan kelompok orang-orang yang benci kepada keluarga Nabi sudah. Wajib kita cinta kepada keluarga Nabi. Siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak sedih dengan peristiwa ini saudara? Dipertanyakan imannya. Ini keluarga Nabi dibunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa Sayyidina Husain? Saudara, kesayangan Nabi. Kecintaan Nabi. Saudara, dari masa kecil digendong-gendong oleh Nabi, saudara. Diciumi, saudara, pipinya, keningnya diperlakukan seperti ini. Baik, saudara. Ini yang perlu kita tahu. Lalu bagaimana nasib perempuan-perempuan yang dibawa oleh Sayyidina Husain? Di sana, saudara, ada Zainab binti Ali radhiyallahu taala anha. Zainab ini adalah adik kandung Sayyidina Husain. Yang kemudian masih ada Fatimah binti Ali. Ini adalah putri Sayyidina Ali dari istri yang lain, bukan dari Fatimah atau Zahra, saudara. Ikut. Dan di sana masih ada Sukaina binti Husain, putri daripada Sayyidina Husain. Dan masih ada Fatimah binti Husain. Saudara, ini perempuan-perempuan ini ikut ada di kemah. Dan ada masih tersisa dua laki-laki di kemah, ada. Yang pertama adalah Ali al ausad Usianya sekitar 16, 17, 18 tahun, sudah ada. Kenapa beliau tidak ikut dalam pertempuran? Beliau ditakdirkan oleh Allah sedang dalam keadaan sakit. Tidak diizinkan oleh ayahnya untuk ikut bertempur. Dijaga oleh bibinya yang bernama Zainab binti Ali ibn Abi Talib, saudara. Masih ada satu lagi laki-laki yang bernama Al-Hasan. Ibnul Hasan. Dia adalah putra daripada Sayyidina Hasan, saudara. Menurut beberapa riwayat, berbeda tentang umurnya. Tapi yang populer di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau masih kanak-kanak, saudara. Dua orang inilah yang selamat dari pembunuhan. Dari Ali Zainal Abidin Akhirnya turun-temurun keturunan Sayyidina Husain ke seluruh dunia sampai hari ini. Dari Al-Hasan, yang putra Sayyidina Hasan, lahir turun-temurun turunan Sayyidina Hasan sampai hari ini. Anda bayangkan kalau kedua orang ini ikut dibunuh, saudara. Maka turunan Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari ini sudah musnah dari muka bumi, saudara. Ini merupakan tartibun ilahi. Ini ketentuan Allah yang begitu indah, saudara. Yang satu masih kecil, yang satu sakit, sehingga dia tidak tersentuh. Tapi bukan berarti musuh nggak mau bunuh. Bukan, saudara. Pasukan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas masuk ke kemah. Siapa ini laki-laki? Mereka mau bunuh. Di saat itulah Zainab binti Ali ibn Abi Thalib, saudara kandung, adik kandung daripada Sayyidina Husain berdiri tegak untuk melindungi keponakannya, saudara. Sampai Siti Zainab mengatakan, kurang ajar kalian. Apa kalian tidak puas dengan sudah membunuh cucu Rasulullah, membunuh Al Husain ibn Ali, membunuh keluarga kami, membunuh kaum lelaki kami. Sisa satu ini kau ingin bunuh juga. Dilawan oleh Zainab, saudara. Yang akhirnya mereka mundur. Kemudian Zainab mengingatkan kepada Umar. Ya Umar, takutlah kau kepada Allah. Apa kau enggak malu Orang tuamu, ayahmu, sahabat setia Nabi. Orang tuamu, mujahid, pejuang. Berjuang di jalan Allah. Kemudian kau melakukan pembantaian terhadap keluarga Nabi. Umar mundur, saudara. Ditarik pasukannya. Perempuan-perempuan tadi tetap dalam kemah. Setelah itu, saudara keluarga Nabi ini semua dibawa ke Ubaidillah ibn Ziyad. Masuk ke Ubaidillah ibn Ziyad. Dengan ketus Ubaidillah mengatakan begitu lihat ada Zainab binti Ali. Siapa ini perempuan? Zainab diam saudara Siapa ini perempuan? Zainab diam. Siapa ini perempuan? Zainab terdiam, saudara. Kemudian Ubaidillah mengatakan, Alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah yang telah menghancurkan Al-Qaddaf Ibnul Qaddaf. Husain ibn Ali. Jadi dia bilang, Abur, segala puji syukur bagi Allah yang telah mematikan, membunuh, menghancurkan pendusta, putranya pendusta, yaitu Husain ibn Ali. Begitu Zainab dengar itu kalimat saudara, baru diprotes oleh Zainab. Kurang ajar, apa kau tidak tahu siapa yang kau bunuh? Demi Allah, Ayah Ali bukan pendusta. Saudaraku Husain bukan pendusta. Mereka adalah orang-orang kesayangan Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang disucikan Allah. Bukan seperti kau manusia biada. Dilawan oleh Zainab, saudara. Oh marah luar biasa, kurang ajar. Siapa kau? Baru disebutkan. Itu adalah Zainab binti Adi. Oh kau berani ya melawan ya? Enggak, Zainab nggak takut saudara. Zainab nggak takut. Kata Zainab, la Aisyah ba'dal Husain. Udah nggak ada kehidupan setelah Husain. Kau membunuh aku, silahkan kau bunuh aku. Demi Allah, tidak akan kuizinkan kau sentuh keponakanku ini sebelum kalian langkah mayatku. Saudara, akhirnya dengan kekuatan hujah dengan fasahatul lisan, dengan balagatul kalam, dengan wus'atul ulum, keluasan ilmu, fasihnya lidah, kepandaian bicara, saudara. Akhirnya Ubaidillah ibn Ziyad tidak berkutik. Tapi kemudian mereka semua dikirim ke Yazid, ke Damaskus, saudara. Diarah keluarga Nabi. Dijadikan tawanan, saudara. Dijadikan tawanan. Dan akhirnya di depan Yazid, saudara kepala Sayyidina Husin diletakkan. Yang sebelumnya di depan, saat itu di depan Ubaidillah ibn Ziyad, itu kepala diletakkan dimain-mainkan, yaitu mulutnya dengan pisau, saudara, dengan pedang pendek. Ketika itu ada Anas ibn Malik yang sudah tua renta radhiyallahu taala anhu marah anak saudara. Waihab, ya yabna Ziyad, kurang ajar celaka kau Ibnu Ziyad. Wallahi aku lihat dengan mata kepalaku bagaimana mulut itu dicium oleh Nabi. Kau mainkan, kau hinakan. Demi Allah, Allah akan menghinakanmu yang dahsyat. Dan hal yang sama dilakukan oleh Yazid. Tapi akhirnya saudara, setelah semua sampai di sana, kemudian Yazid, saudara, beradu argumentasi dengan Zainab. Beradu argumentasi, sama seperti Ubaidillah ibn Ziyad. Setelah beradu argumentasi, akhirnya Yazid kalah bicara, tidak berkutik. Baru Yazid mengatakan, Laknatullah yabna marjana. Artinya apa? Allah laknat. Itu Ubaidillah ibn Ziyad. Tapi sayang, sejuta sayang. Yazid hanya melaknat pembunuh Hussein. Tapi tidak satupun pembunuh Hussein yang diadili, saudara. Tidak satupun pembunuh Hussein yang dihukum. Karena itu para ulama nanti kita lihat bagaimana pendapat mereka tentang Yazid, saudara. Akhirnya setelah argumentasi luar biasa dari Senat binti Ali, Beliau dijuluki Sri Kandi Karbala, pejuang Karbala. Beliau tidak berjuang dengan pedang, tapi berjuang, beliau berjuang dengan hujah, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi untuk menyelamatkan sisa keluarga Nabi. Kesimpulan akhir, kemudian mereka akhirnya dikembalikan ke Madinah dan mulai saat itu Ali Zainul Abidin putra Hussein menekuni untuk selalu ibadah kepada Allah Mulai saat itu beliau tidak lagi mau tahu urusan politik, saudara. Cukup sudah. Cukup sudah bagi beliau ketika itu hiruk pikuk politik, saudara. Yang luar biasa, penuh kelicikan, kekotoran, kesadisan. Beliau jauhkan dunia itu. Akhirnya beliau banyak sujud kepada Allah. Makanya beliau dijuluki as Orang yang banyak sujud kepada Allah. Bukan itu saja, beliau dijuluki Zainul Abidin. Sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, ahli ibadah kepada Allah. Jadi beliau isi hidup beliau hanya dengan ibadah kepada Allah. Tapi setiap beliau ingat peristiwa Karbala, beliau meneteskan air mata. Ada orang bertanya, ditanya, Ya Ali Zainal Abidin, peristiwanya sudah lama berlalu. Kenapa masih kau tangisi? Apa kata Zainal Abidin? Bagaimana aku tidak menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Yakub saja menangis hingga buta karena kepergian Yusuf. Padahal Yakub tahu Yusuf pasti akan kembali. Lalu bagaimana aku? Aku lihat di depan mataku. Bagaimana ayahku, saudara-saudaraku, mereka dibantai semua. Dan mereka tidak kembali lagi kepada aku. Jadi jangan kau ganggu aku dengan kesedihanku. Jadi sedih ini dari mahabbah. Tapi memang kita tidak boleh meratap, saudara. Tidak boleh kesedihan kita itu menghilangkan semangat juang kita. Enggak boleh kesedihan itu membuat kita putus asa. Tidak. Al-Husain gugur di Karbala bukan untuk membuat kita jadi orang-orang cengeng. Bukan untuk membuat kita jadi orang-orang pengecut. Beliau gugur di medan Karbala untuk menegakkan keadilan, melawan kezoliman, untuk mendidik umat Islam ini tidak boleh diam terhadap segala bentuk kemunkaran walaupun nyawa taruhannya sudah. Maka itu kami para habaib dan kami ahlus sunnah wal jamaah bahkan juga saudara-saudara kami dari yang lainnya saudara wajib menjadikan peristiwa daripada Karbala itu menjadi satu titik cahaya yang menyinari kita, menyinari hari, hati kita, menerangi kalbu kita untuk selalu berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini Al Husain sudah. Silakan menangis. Tangisan dalilul mahabbah. Dalilul mahabbah. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua, saudara. Gelorakan semangat jihad kita Gelorakan semangat kita untuk melawan penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang sewenang-wenang untuk melawan apa saja kebatilan dan kemunkaran yang ada, saudara. Ini pendidikan yang diberikan oleh Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa an walidayhi wa an jami'i ashabih wa garabatih. Amin ya rabbal alamin. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas pembantaian Al-Husain dan Ahlul Bayt? Pertama, sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang bertanggung jawab adalah Yazid bin Muawiyah. Kenapa? Karena selaku raja yang berkuasa dan memerintah saudara. Yazid dengan kekuasaannya dia bisa hentikan itu. Dia bisa arahkan Ubaidillah ibn Ziyad untuk tidak diberikan wewenang seenaknya untuk membantai keluarga Nabi. Dan yang kedua, saudara, yang bertanggung jawab adalah Ubaidillah ibnu Ziyad. Kenapa? Karena dia selaku gubernur Basra dan Kufa. Dan inilah orang yang mengatur semuanya, saudara. Ini yang mengirim bala tentara. Ini yang memutuskan yaitu untuk damai atau tidak damai, menerima atau tidak menerima daripada usulan Al-Husain. Kemudian yang ketiga, saudara, Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ayahnya orang baik, ayahnya pejuang, ayahnya al mubashiri termasuk Mubasirina nabil jannah radhiyallahu an Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tapi anak ini saudara tidak ikut ketaatan ayahnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia yang menjadi panglima pasukan Ibnu Ziyad. Dia yang mengepung pasukannya yang mengeksekusi daripada keluarga Nabi. Yang keempat, seluruh pasukan Ibnu Ziyad selaku penyerang dan pembantai keluarga Nabi saudara. Semua bertanggung jawab. Dan yang kelima saudara, penduduk Kufah. Penduduk Kufah selaku pihak yang meminta kedatangan Al-Husain, semua bertanggung jawab. Saudara yang tulis surat kepada Sayyidina Husain, saudara, orang Kufah. Yang ngepung Sayyidina Husain, orang Kufah, saudara. Nah, jadi ini semua ini bertanggung jawab dan kelak akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata subhanallah Allah kirimkan balak kepada mereka sebelum kiamat, Saudara. Mari kita lihat nanti, Saudara. Pembalasan Allah Subhanahu wa taala terhadap para pembantai Al-Husain dan Ahlul Bait. Mari kita lihat. Pertama, Yazid bin Muawiyah di tahun 60 Hijriah memaksa rakyat untuk membaiatnya. Di tahun 61 membunuh Al-Husain dengan tangan Ibn Ziyad. Di tahun 62 ternyata Yazid tidak berubah menjadi baik setelah membunuh keluarga Nabi. Justru di tahun 62 mengerahkan pasukan menyerang Madinah, saudara. Dan meminta kepada Muslim bin Uqbah, saudara, diberikan izin selama tiga hari. Halal dia untuk mengacak acak Madinah. diajak acak Madinah selama tiga hari. Anak-anak ansor, anak-anak muhajirin dibunuh. Harta benda mereka dirampas. Orang-orang Madinah melakukan perlawanan. Kota suci Nabi diporak-porandakan tiga hari, tiga malam sudah. Kemudian tahun 63, dia serang Mekah. Sudah, dia serang Mekah, dia kirim pasukan. Dia menggunakan majanik. Majanik itu saudara batu-batu alat lontar itu yang melontarkan batu saudara. Batu-batu besar dilontarkan. Ada yang tidak pakai api, ada yang pakai api saudara. Dilontarkan. Dia mau bumi hanguskan Mekah, dia mau porak-porandakan Mekah. Dan ternyata Ka'bah ikut rusak. Saudara. Jadi ini manusia macam apa? Keluarga Nabi dibunuh, kota Madinah dirusak kesuciannya, Kota Mekah dirusak juga kemuliaannya. Dan akhirnya di tahun 63 itu Allah cabut nyawa Yazid saudara. Umurnya baru 33 tahun. Jadi dia mimpin cuma 4 tahun, gak lama. Setelah kematian Al-Husain di Karbala, umat Islam di mana-mana melakukan pemberontakan saudara. Abdullah Ibnu Zubair di kota Mekah, begitu mendengar kematian Al-Husain, langsung mengumumkan pendirian kekhilafahan sendiri di Mekah saudara. Dan beliau dibaiat oleh seluruh penduduk Mekah. Kemudian orang-orang Madinah mendengar begitu langsung semua mencabut baiatnya dari Yazid. Dan mereka semua membaiat Abdullah ibn Zubair, saudara. Jadi supaya anda tahu, nggak sampai di situ, saudara. Bahkan begitu peristiwa Karbala selesai besoknya, Ubaidillah ibn Ziyad di Kufa berpidato, saudara. Di masjid Kufa, dia berpidato. Dia katakan, Alhamdulillah Allah telah menghancurkan musuh-musuh kita. Maksudnya al Husain dan keluarganya serta kerabatnya. Ketika itu di dalam masjid, saudara, di dalam masjid ada Abdullah ibn Afif al-Azadi. Orang ini sudah tua. Matanya dua-dua udah buta. Karena dulu ikut bertempur membela Sayyidina Ali, saudara. Begitu dia dengar kabar Sayyidina Husain dibunuh dengan keluarganya, saudara. Dia dengar ini gubernur lagi ceramah. Memuji Allah karena Allah sudah menghabisi Husain dan keluarganya. Dia berdiri, dia lawan, kurang ajar. Engkau yang akan dihancurkan oleh Allah. Engkau manusia yang biadab. Husain itu cucu Rasulullah. Husain itu adalah pemimpin sabab ahli sorga. Akhirnya orang ini ditangkap dan dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad, saudara. Oh, enggak sampai di situ. Ada lagi seseorang yang bernama Sulaiman ibn Sarad. Saudara, radhiyallahu anhu sahabat Nabi Umurnya sudah 93 tahun, saudara. 93 tahun. Begitu dia dengar Husain diperlakukan begitu. Dalam usia 93 dia datangi. Mana kemarin yang katanya mau ikut membela Husain? Mana yang kemarin mengundang Husain kemari? Dia kumpulkan semua dalam usia 93 tahun. Dia yang pimpin, dia kejar Ubaidillah ibn Ziyad. Sudah. 93 tahun. Dia tidak terima tapi karena kekuatannya tidak seberapa, akhirnya dia dengan pasukannya dihabisi oleh Ubaidillah ibn Ziyad dengan pasukannya yang besar, saudara. Dari sini, akhirnya di mana-mana terjadi pemberontakan. Salah satu lagi, ada lagi yang bikin satu pasukan, saudara. Yang bernama Al-Mukhtar As-Sakofi. Hari ini dia bikin tim, bukan lagi untuk perang, tapi untuk memburu, dicari. Mana yang terlibat dalam pembunuhan keluarga lagi? Dicari satu-satu. Dikejar di mana rumahnya, di mana adanya. Makanya Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir Ibn Kathir mengatakan hampir semua riwayat yang menceritakan kematian dan kematian dan siksaan azab yang didapat oleh para pembantai keluarga Nabi hampir semua riwayat adalah sahih. Ada yang gila, saudara, ada yang dibunuh, ada yang menderita penyakit dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang selamat, saudara. Dan itu juga dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ibn Taimiyah mengatakan, tidak ada satu orang pun yang membunuh Husain yang selamat dari siksa Allah. Bahkan di dunia sudah kelihatan bagaimana mereka semua terkena adabnya. Nah, kemudian saudara, yang kedua mari kita lihat. Ubaidillah Ibnu Ziyad dibunuh oleh Ibrahim Ibnu Ashtad. Kapan dibunuhnya? Pada hari Ashura, 10 Muharram, saudara. Di tahun kapan? Di tahun 67, 6 tahun berikutnya, saudara. Begitu dibunuh, dipenggal kepalanya, dikirim ke Al-Mukhtar At-Takofi. Lalu Al-Takofi mengirim kepala tersebut kepada Abdullah ibn Zubair yang ada di Mekah, saudara. Lalu oleh Abdullah ibn Zubair, kepala itu diserahkan kepada keluarga Nabi, saudara. Takbir! Jadi bagaimana dia memperlakukan Husain? Begitulah Allah memperlakukan dia, saudara. Dia bunuh Husain, Allah bunuh dia. Dia penggal kepala Husain, Allah penggal kepala dia. Dengan orang yang Allah kehendaki. Dia bawa kepala Husain kemana-mana. Kepala dia dikirim, saudara, ke Mekah. Sampai ke rumah daripada keluarga Nabi. Kemudian keluarga Nabi menolak kepala tersebut. Untuk diletakkan di luar. Di pinggiran masjid, saudara. Begitu ditaruh di sana, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ular datang. Masuk ke kepalanya. Masuk dari kuping, keluar dari mata, masuk ke mulut, keluar dari bawah. Orang nggak berani mendekat, saudara. Sampai itu ular diam di dalam itu kepala. Nggak lama kemudian ular itu pergi, entah kemana, entah apa dan bagaimana itu ular. Wallahu a'lam. Ini diceritakan oleh Ibn Kathir di dalam tarikhnya, saudara. Nah, jadi kita bisa lihat, ini namanya pembalasan Eh, kemudian mari kita lihat lagi bagaimana Umar bin Sa'ad saudara bin Abi Waqqas dia dengan anaknya dibunuh oleh pasukan Al-Muqtar. Enggak, enggak ada yang selamat. Dikejar dibunuh. Adapun yang bisa melarikan diri saudara, enggak lolos dari siksa Allah. Nah, kemudian mari kita lihat lagi saudara, para eksekutor pembantai Al-Husain. Siapa saja? Satu, Hakim bin Tufail At-Ta'i. Ini yang memanah Sayyidina Husain saudara. Dibunuh oleh pasukan Mukhtar At-Taqafi. Kemudian mari kita lihat lagi Sinan bin Anas An-Nakhai. Ini yang menebas kepala Al-Husain. Rumahnya dihancurkan. Dianya gila hingga tua rentah, saudara. Jalan kemana-mana gila, kencing di jalanan, telanjang, saudara. Nah kemudian gak sampai di situ. Kemudian siapa lagi? Samar ibn Dil atau Babi. Inilah yang memenggal kepala Al-Husain. Inilah yang ngomong sama Ubaidillah ibn Siyad. Jangan sia-siakan kesempatan. Habisi Al-Husain. Lalu apa yang terjadi? Dia dikejar, dibunuh, dan jasadnya dilempar untuk makanan anjing. Ini semua aturan Allah. Apa ada ahlul bait yang nyuruh begini? Enggak ada. Al-Imam Ali Zainal Abidin setelah peristiwa Karbala balik ke Madinah, zuhud, ibadah. Dia lapar kepada Allah, saudara. Enggak ada Imam Ali Zainal Abidin. Kirim eksekutor, kirim pembunuh, kirim pasukan. Enggak. Apalagi nyuruh ngebakar sampai begini saudara. Enggak. Tapi ini kemarahan umat dicari satu persatu. Siapa itu yang membunuh keluarga Nabi? Nah ini Samar ibn Jausa dipenggal kepalanya. Saudara, ini yang memenggal Husain dipenggal, dibunuh. Bahkan jasadnya dilempar ke anjing-anjing gurun sudah. Kemudian siapa lagi saudara eksekutornya? Huli bin Yazid al-Asbahi. Siapa dia? Dia yang membawa, membawa kepala Al-Husain kepada Ibnu Ziyad. Jadi waktu dia bawa itu kepala ke istananya Ibnu Ziyad, udah kesorean, udah ditutup pintu gerbang. Dia pulang ke rumahnya. Dia bawa itu kepala ditaruh di rumahnya, ketemu istrinya. Istrinya udah nunggu lama karena dia komandan perang. Disambut. Kemudian apa kata dia istriku? Aku bawa hadiah paling berharga hari ini. Hadiah apa suamiku? Kepala Husain, cucu Rasulullah. Itu istrinya bernama Nuwar binti Malik, saudara Al-Hadramiyah. Luar biasa marahnya. Celaka kau. Pejuang-pejuang lain pulang. Membawa emas, membawa perak untuk istrinya. Engkau membawa kepala Husain. Kecintaan Rasulullah. Demi Allah, mulai ini hari tidak akan ada satu atap satu ruangan yang menyatukan kepalamu dan kepalaku lagi. Pergi itu perempuan sudah. Dia pergi. Dia takut dengan azab Allah. Aku nggak mau dekat kamu lagi. Ditinggal suaminya. Kemudian tidak sampai di situ, Huli bin Yazid akhirnya dibunuh. Ketangkap saudara oleh pasukan yang mencari dibunuh dan dibakar jasadnya saudara. Jadi saya mau tanya, ini pembalasan siapa? Ada Ahlul Bait ngatur ini? Ada Imam Ali Zainal Abidin ngatur ini? Allah, saudara. Salah satu nama Allah adalah Al-Adil. Maha Adil. Saudara, jangan lupa. Dan salah satu lagi nama Allah adalah Al-Mun Jangan lupa saudara, dengan mudah Allah membalas kejahatan orang-orang yang melakukan kejahatan dan kebiadaban luar biasa ini saudara. Baik, sekarang sampailah kita kepada apa pendapat ulama tentang Yazid bin Muawiyah. Mari kita lihat pertama, sepakat ulama bahwa Yazid fasik. Kecuali Ibnul Arabi dalam kitab Al-Awasim Minal Qawasim. Yang berusaha mati-matian membela Yazid bin Muawiyah, saudara. Jadi semua perbuatan Yazid bin Muawiyah, semua perbuatan Yazid dia takwilkan, dia bela. Supaya Yazid ini lolos dari tanggung jawab. Tapi semua ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat Yazid fa, fasik. Dua, ulama berbeda tentang kekafirannya. Ibnu Atir dan Al-Alusi, Al-Alusi dalam tafsirnya terang-terangan mengkafirkan Yazid bin Muawiyah, saudara. Ini ulama ahlu sunnah. Tapi jumhur ulama ahlu sunnah tidak mengkafirkan Yazid. Tapi semua sepakat. Fasik, biadab. Orang jahat. Tapi ada ulama ahlu sunnah yang mengatakan Yazid kafir. Yaitu Ibnu Akil dan Al-Alusi. Nah kemudian ulama berbeda tentang melaknat. Boleh tidak melaknat Yazid? Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Ya'la, Al-Khalal, Ibnu Jauzi, As-Safaraini, At-Tiftazani, dan Al-Imam Suyuti mengatakan boleh untuk melaknat Yazid, sudah Karena tingkat kefasikannya sudah di luar batas. Nah, ini ulama ahlus sunnah semua. Sementara jumhur ulama berpendapat jangan mencintai Yazid. Jangan membela Yazid. Tapi jangan juga melaknatnya. Nah sebetulnya pendapat ini hanya bicara soal etika di antara ulama, saudara. Nah terlepas dari ini kita bisa lihat bahwa Yazid bin Muawiyah dalam pandangan ulama ahlus sunnah bukan orang baik, saudara. Orang jahat. Sebagian mengatakan dia kafir, sebagian mengatakan tidak kafir, tapi semua sepakat dia jahat. Sebagian mengatakan boleh dilaknat, sebagian mengatakan tidak boleh dilaknat, tapi semua sepakat dia jahat. Nah, ini yang perlu kita ingatkan saudara. Nah, kemudian kita ambil iktibar sebagai penutup pelajaran kita. Iktibar dari tragedi Karbala. Satu, Al-Husain, imam yang beriman dan berilmu serta berakhlak mulia. Al-Husain ini dikenal di kalangan sahabat. Ahlul karam. Sering sedekah sama orang, saudara. Sering baca Quran, sering sholat malam, sering puasa. Puasa sunnah dia nggak tinggal, sholat malam nggak ditinggal. Jadi Al-Husain ini bukan hanya seorang pejuang yang berani angkat pedang. Tapi juga ahlul ibadah. Kemudian yang kedua Al-Husain. Sosok jujur dan amanah, tak bisa dibeli dunia, saudara. Kalau Al-Husain mau dibeli, Saudara, Al-Husain nggak berangkat ke Kufah, ke Karbala. Yazid sudah kirim orangnya untuk beli Al-Husain. Al-Husain mau uang, mau rumah, mau tanah. Yang penting berikan bayat kepada Yazid. Tapi Al-Husain bukan seorang pengkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Enggak, beliau nggak bisa dibeli, saudara. Al-Husain, pejuang penegakan khilafah Islamiyah sejati. Kalau sekarang kita teriak-teriak, tegakkan khilafah, tegakkan khilafah. Al-Husain! Inilah yang pertama kali berjuang untuk mengembalikan sistem khilafah. Setelah sistem khilafah Rosida, dari zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Hasan, rubuh, rontok, diganti dengan sistem kerajaan. Al-Husain ingin mengembalikan sistem itu kepada manhajun nubuwah. Jadi kalau bicara tentang khilafah Islamiyah, Al-Husain adalah orangnya yang ingin menegakkan khilafah yang Islamiyah yang sejati. Keempat, Al-Husain secara terang-terangan melakukan perlawanan kepada ketidakadilan, kedaliman, dan kemunkaran. Yang kelima, Al-Husain mujahid yang gagah, berani, sabar, tegar, Enggak mengenal dalam perjuangan saudara. Sabar, bagaimana enggak sabar? 72 ngadepin ribuan orang nggak lari, sudah. Bagaimana nggak tegar? 72 orang ngadepin ribuan orang bersenjata terhunus, pasukan berkuda nggak mundur, gagah, berani, tegar, sabar. Itulah Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Al Husain mengorbankan diri, kerabat, dan sahabat untuk Allah Subhanahu wa taala. dikorbankan. Dirinya dikorbankan. Keluarganya, sahabatnya. Untuk siapa? Untuk Allah, saudara. Jangan pernah ragu untuk korbankan diri kita yang utama. Kemudian keluarga kita. Semua kerabat kita. Untuk Allah dan Rasulnya. Al-Husad. Mendidik umat Islam untuk berjuang dan berkorban. Al-Husad. Dan Ahlul Bad. adalah penjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara, peristiwa tragedi Karbala menjadi bukti bahwa yang siap mati untuk menjaga Al-Quran dan As-Sunnah, yang pertama adalah Ahlul Bait Nabi. Pantas Nabi pernah mengatakan dalam riwayat Muslim, "Taraktu fikum kitab Allah wa itrati ahli baiti." Dalam riwayat Bukhari, "Taraktu fikum kitab Allah wa sunnati." Al-Imam Musyuti mengatakan dua hadis sama sahih tidak kontradiksi. Artinya Nabi meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan Ahlul Bait yang akan menjadi penjaga dan pembelanya. Sudah. Jadi Al-Quran adalah rujukan umat, As-Sunnah adalah rujukan umat, Ahlul Bait juga harus menjadi rujukan umat. Jadi Al-Husain sudah membuktikan dengan ahlul bait menjaga Al-Qur'an, menjaga As-Sunnah, menjaga ajaran yang dibawa oleh datuknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tangan-tangan kotor yang ingin merubahnya, Saudara. Al-Husain dan Ahlul Bait adalah pembela Islam yang istiqamah. Nah, karena itu saya ajak semua di sini, Saudara, mari kita maknai peristiwa Asyura ini peristiwa yang bersejarah ini, peristiwa yang sangat-sangat menyayat hati ini, bukan untuk membangkitkan dendam lama. Sebab mereka-mereka yang melakukannya sudah dibunuh oleh Allah, dan besok di hari kiamat ada adab yang lebih pedih lagi, saudara. Dan jangan menjadikan peristiwa ini juga hanya untuk membangkitkan emosi kita, kemudian mencaci maki yang orang-orang tidak terlibat dengan peristiwa ini, saudara. Ya cukuplah Kritik pedas kita, saudara, celaan kita, kita berikan kepada mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian dari peristiwa ini, saya berharap kalangan ahlus sunnah wal jamaah tidak lagi saudara salah paham terhadap Al-Husain. Jangan lagi ada mengatakan Al-Husain gak bisa dinasehatin, Al-Husain keras kepala, Al-Husain begini begitu. Enggak betul. Saya mau tanya, Anda sudah dengar dari awal cerita sampai akhir cerita. Apa Husain keras kepala? Apa Husain tidak tahu diri? Husain berjuang punya alasan atau tidak? Alasannya punya dalil atau tidak? Kuat atau tidak? Jadi yang dilakukan Husain salah atau benar? Salah atau benar? Takbir. Nah ini yang perlu kita ketahui saudara. Kita tunjukkan. Nah, karena itu saya minta kepada saudara-saudara ahlus sunnah wal jamaah. Pertama, yaitu jangan lagi takut untuk menunjukkan cinta kita kepada ahlul bait dan kepada para sahabat Nabi. Dan kepada saudara-saudara kita, kalangan Syiah maupun yang lainnya saudara, kita juga ingin ingatkan mereka bahwa ahlus sunnah wal jamaah bukan kelompok yang benci keluarga Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah bukan kelompok yang benci kepada mereka-mereka yang dekat dengan Nabi. Tapi ahlus sunnah wal jamaah sangat-sangat memuliakan dan mengagungkan hak-hak daripada ahlul bait Nabi. Sampai-sampai dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Urqubu Muhammadan fi ahli baiti." Hei umat Islam, jagalah kehormatan nabimu Muhammad dengan menjaga kehormatan ahlul baitnya. Nah, karena itu khusus kepada para habaib, khusus kepada para habaib, Apapun madhab yang Anda anut, tidak sepatutnya kita sebagai keturunan Al-Husain, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk saling gontok-gontokan di antara kita. Kalau kita gontok-gontokan di antara kita, Al-Husain menangis. Sudah. Kita menambah kesedihan Al-Husain. Al-Husain sudah mengorbankan nyawanya di medan Karbala. Beliau tidak mau melihat anak cucunya gontok-gontokan. Anak cucunya saling serang saling menyesatkan, saling mengkafirkan, saling bunuh satu yang lainnya. Ittaqullah. Al Husain marah, saudara. Beliau mengorbankan nyawanya, mengorbankan nyawa anak-anaknya, mengorbankan nyawa saudara-saudaranya, mengorbankan nyawa daripada sepupu-sepupunya, kerabatnya, sahabatnya, supaya kelak di kemudian hari anak cucu Al Husain nomor satu ada di barisan paling depan untuk menyatukan umat melawan segala bentuk kecuriman saudara. Takbir. Kalau di antara kalangan habaib ada perbedaan-perbedaan pendapat, saudara, berkenaan dengan perbedaan madhab, ayo kita duduk sama-sama kita dialog dari hati ke hati. Jangan hati yang yang yang kita ada rasa cinta kekeluargaan, tidak saling menjatuhkan satu sama lainnya, Saudara. Kenapa? Karena kita semua sama cinta datuk kita. Kita semua sama cinta Al-Husain. Kita semua sama sedih dengan peristiwa Karbala, Saudara. Nah, jangan sampai kesedihan ini kita salah memaknainya, justru hanya kita saling tuduh. Saudara, Nanti ada yang tuduh, oh ahlu sunnah nggak cinta keluarga Nabi. Ahlu sunnah ini terlalu memuji Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi keluarga Nabi-nya nggak disebut-sebut. Nah, ini tentunya tidak sebegitu. Tapi yang ahlu sunnah juga saya mau ingatkan. Jangan gara-gara takut dibilang syiah, akhirnya menyebutkan riwayat dari Sayyidina Ali takut. Menyebutkan riwayat dari Siti Fatimah takut. Ini yang akhirnya membuat orang di luar melihat ahlu sunnah itu tidak cinta keluarga Nabi, saudara. Tunjukkan dari sekarang, jangan takut. Tunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tunjukkan cinta kita kepada seluruh keluarga Nabi-Nya. Dan tunjukkan cinta kita kepada semua sahabat Nabi-Nya, sudah. kalau ada beberapa sosok sahabat yang diantara kita bertentangan, saudara, ahlu sunnah tidak menutup diri. Oh ada satu dua sahabat dikritik oleh saudara-saudara kita yang di luar ahlu sunnah Sampailah kan kritik itu dengan ilim dan adab. Nanti kami ahli sunnah akan berupaya untuk menjawab dengan ilmu dan adab. Kita sepakat, sahabat Nabi tidak maksum. Mereka musnibun, mereka juga bisa berbuat dosa, saudara. Kita sepakat. Nah, tapi ada etika-etika di kalangan ahli sunnah yang sangat-sangat dijaga terhadap para sahabat Nabi. Nah, karena itu saya minta mulai dari sekarang kepada semua pihak siapapun Anda, jaga lisan kita, Jangan mencaci maki keluarga Nabi. Haram, enggak boleh. Jangan mencaci maki para sahabat Nabi. Haram, enggak boleh. Tapi kalau ada orang-orang seperti yang tadi kita ceritakan, saudara, yang begitu kejam, biadab, celah, bahkan ulama membolehkan laknat mereka, sudah. Nah, maka itu mari saya tunjukkan sebelum kita akhiri, saudara. Ahmad ibn Hambal, Al-Imam Ahmad ibn Hambal radhiyallahu taala anhu saudara itu pernah ditanya oleh putranya sendiri saudara putranya yang bernama Saleh bin Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala anhuma apa kata Saleh dikatakan ya abati atal anu Yazid wahai ayahku apa kau melaknat Yazid apa jawab Ibn Hambal ya bunayya Kaifala la nal'anu man la'anahu Allah Ta'ala fi salati ayat fil Qur'an. Hei anakku, bagaimana kita nggak laknat orang yang sudah dilaknat oleh Allah tiga kali dalam Al-Qur'an? Dibacakan ayat-ayatnya oleh Imam Ahmad ibn Ahmad. Hambal. Pertama, Qala Ta'ala, "Walladzina yakta'una ma amar Allah bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard, ulaika lahumul walahum su'na. Jadi di sini Allah katakan apa? Bahwa orang-orang yang memutuskan eh, hubungan silaturahminya diperintahkan oleh Allah untuk disambung, terus melakukan kerusakan di bumi, maka bagi mereka itu adalah laknat. Allah yang melaknat. Kemudian apa kata Imam Ahmad ibn Hambal? Wa ayu qati'ati afdha min qati'atihi sallallahu alaihi wasallam fibna binti Zahra. Jadi putus silaturahmi itu Allah laknat. Putus silaturahmi yang lebih yang bagaimana? Yang lebih hebat daripada memutuskan putus eh, silaturahmi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memutuskan silaturahmi sesama muslim saja sudah Allah laknat, bagaimana memutuskan silaturahmi dengan Rasulullah dengan membunuh cucunya Al Husain? Dan yang kedua, kata Imam Ahmad Saudara, beliau bacakan lagi di dalam ayat lain. Faqala ta'ala, innal ladhina yu'tuna Allah wa rasulah la'anahum Allah di dunia wal akhirah. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dilaknat oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Wa ayu adiyatin lahu sallallahu alaihi wasallam fauqa qatli ibn bi ibnu ibnatik Zahra. Apa kata Imam Ahmad saudara? Allah melaknat orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Saudara, apa katanya? Itu memberi kesakitan penderitaan yang bagaimana? Yang lebih hebat daripada menyakiti Rasulullah dengan membunuh cucunya. Membunuh cucu Nabi. Nabi sakit tidak? Marah tidak? Siapa yang menyakiti Nabi dilaknat tidak? Yang ketiga, kata Imam Ahmad saudara. Beliau baca ayat Fahal asaitum in tawallautum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah. Kata Imam Ahmad yaitu di dalam ayat ini Allah berfirman bagaimana orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi memutuskan daripada silaturahmi mereka semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ahmad, "Wahar ba'da qatlil Husain ifsadun fil ardh." Apakah setelah pembunuhan Al-Husain ada perusakan di bumi yang lebih hebat daripada itu? Pembunuhan Al-Husain adalah perusakan di atas bumi yang terhebat, saudara. Itu jawaban Imam Ahmad. Nah, jadi jangan-jangan di luar ahlus sunnah salah paham. Kalau ahlus sunnah ini banyak yang gak cerita Karbala, oh dianggap ahlus sunnah benci sama keluarga Nabi. Enggak begitu, saudara. Enggak begitu. Enggak begitu, saudara. Tapi ahlus sunnah juga mesti tahu bahwa kita wajib untuk kita keluarga Nabi dan cinta para sahabat Nabi. Dan saudara-saudara kita yang punya persoalan dengan sejumlah para sahabat Nabi, mereka mau kritik silahkan kritik, tapi kritiklah dengan ilmu, dengan adab, dengan akhlak, jangan sampai dengan cacian. Kalau dengan cacian lihat sekarang di mana-mana terjadi huru hara, di mana-mana akhirnya terjadi keributan, saudara. Enggak boleh haram antar madhab menghina, merendahkan sesuatu yang dimuliakan oleh madhab tersebut. Sudah. Ahlus sunnah memuliakan sahabat. Haram madhab lain merendahkan para sahabat Nabi. Ahlus sunnah memuliakan keluarga Nabi. Haram saudara madhab lain untuk merendahkan daripada keluarga Nabi di hadapan ahlus sunnah saudara. Tidak boleh. Kalau ada orang di luar ahlu sunnah, mencaci-maki sahabat-sahabat yang dianggap mulia oleh ahlu sunnah. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman Ibn Affan, radhiyallahu ta'ala anhum, atau istri-istri Nabi, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, dan lain sebagainya. Apalagi Sayyidatuna Khadijatul Kubra, radhiyallahu ta'ala anha. Kalau ada yang coba-coba menghina daripada keluarga Nabi saudara, menghina para sahabat Nabi di hadapan ahlus sunnah. Berarti mereka tidak menginginkan persatuan. Mereka menginginkan permusuhan. Dan mereka ingin pecah belah umat saudara. Sama nah, itu saya mau tanya semua yang ada di sini. Siap bersatu? Siap dialog sesama madhab? Takbir! Siap cinta Allah dan Rasulnya? Siap cinta keluarga Nabi? Siap cinta ahlul bait? Siap cinta para sahabat Nabi? siap melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, siap melawan musuh-musuh keluarga Nabi, siap melawan musuh-musuh sahabat Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi hari ini luar biasa. Allah. Nah karena itu saya minta kepada semua pihak, tolong, tolong, tolong, tolong kepada semua pihak. Jangan lagi ada yang mencaci maki keluarga Nabi, saudara. Nah begitu juga jangan lagi ada yang mencaci maki para sahabat Nabi. Saya mengumumkan di sini kepada semua saya selaku ketua umum Front Pembela Islam, saya sudah umumkan di mana-mana kepada Laskar. Kalau ada mimbar-mimbar yang dengan sengaja mencaci maki, merendahkan, menghina Ahlul Bait Nabi, menghina Ali, Fatimah, Al-Hasan, wal Husain maupun a'immah daripada keluarga mereka, rubuhkan itu mimbar sudah. Nah, begitu juga saya sudah amanatkan kalau ada mimbar-mimbar yang mencaci maki para sahabat Nabi yang mulia, seperti Al-Khulafa Ar-Rasidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau mencaci maki Zubair, Tolha, Abdurrahman ibn Auf, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka saudara, turunkan, rubuhkan mimbarnya. Takbir! Saya tidak mau tahu itu siapa orangnya. Saya nggak mau tahu apa dia ngaku Sunni, apa dia ngaku Syi'i, apa dia ngaku Mu'tazili, apa dia ngaku Khoriji. Yang saya tahu, dia ingin merusak persatuan umat. Dia ingin menghancurkan persatuan umat. Dan itu enggak boleh kita biarkan, saudara. Siap bersatu. Siap bersama. Takbir. Baik. Nah, setelah itu semua akhirnya mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita. Kita tutup dengan doa. Ya Rabbana tarafna bi anna gtarafna wa anna annana ashrafna. على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسله كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي نخضى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تشد تشدو في ليالي المولد وبريك النور ممدود من معاني